Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة Ikhwan Fidin Allah wa iyyakum Setelah memuji Allah dan bersalat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ketiga yaitu Ucapan Ahlan wa salam kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama Atas karunia dan Allah Subhanahu Wa Taala Allah masih memberikan kesempatan kepada beliau, kekuatan kepada beliau, sehat lahir batin insyaallah Ustaz ya. Allahumma ya, sehingga beliau bisa hadir bersama kita di tempat ini. Dan yang keempat adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pula atas rahmat dan karunia-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini membukakan hati kita, menguatkan anggota badan kita sehingga kita bisa bertemu di sini dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini semuanya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat-rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, membukakan kepada kita pintu-pintu jalan menuju surganya. Amin Allahumma amin. Tanpa mungkin kita memperpanjang waktu, kita persilakan saja kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama untuk memberikan materinya dengan tema meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala pada beliau kepersilakan waktu tempatnya. Jazakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa sampai ke tempat ini. Itu karena rahmat Allah kepada kita maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung melainkan hanya Allah semata. Lahul hamdu kulluh, walahu syukru kulluh, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Segala pujian hanya milik Allah. Segala syukur hanya milik Allah dan segala sesuatu kelak akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu Semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kita sebagai umat Islam dituntut untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau dan keluarga beliau. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 26. Hah? 26 27 tergantung tanggal satunya tanggal berapa Ustaz gitu kan. Iya betul, tergantung salah satunya. Baik, ala kulihan. Di dalam Islam itu ada yang namanya bulan haram. Dan ada yang namanya bulan haji. Siapa yang bisa nyebutkan bulan haji? Bukan bulan haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-hajju ashurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Ada berapa bulan haji itu? Anak kasih hadiah, jangan, jangan takut kan? Jamaah, bulan haji, bukan bulan haram ya. Bulan haram udah banyak yang hafal, masya Allah. Oh, ada di Yaus itu tuh. Dhul Hijjah. Satu bulan dong. dong. Allah mengatakan Jalla jalla Ashur Bulan-bulan Jadi bukan satu bulan Baik Di situ yang mau jawab tuh Mana tadi kok udah hilang Masya Allah Empat bulan Nah yang pertama Dhul Hijjah Dhul Qa'dah Kifli, <laughs> Bukan. nah, Muharram. Terus satu lagi lupa. Gimana aja, jamaah ada yang lupa? Itu mah bulan-bulan haram itu. Bulan-bulan haji. Haji itu ada tiga bulan. Nah. Syawal. Dhul Qa'dah. Dhul Hijjah. Antum cuma nambahin satu, dia tidak. Iya, kayaknya dia kasih hadiah yang apa-apa tuh, masya Allah. Tapi antum kita kasih juga, jangan takut antum. Barakallahu fikum. Nah, ingat ada perbedaan antara bulan haram dan bulan haji. Anas sekedar mengingatkan kita nih di bulan Dhul Hijjah. Masuk bulan haji. Pertama syawal bulan haji itu. Jadi jemaah haji itu bisa berangkat Syawal dengan niat ibadah haji. Kalau dulu kita punya kakek-kakek mungkin berangkat haji, mungkin sampai sana bulan Syawal. Ada yang nyampe nya bulan Dzulqa'dah, tapi puncak ibadah haji ada di bulan zulhijjah. Ada sebagian orang-orang yang sakit yang dia menginginkan bagaimana kalau haji itu diadakan di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi tiap bulan ada haji supaya tidak terjadi keramaian di Mina, di Arafah, ya, kayak kemarin yang kita lihat. Subhanallah. Yang berhak membuat hukum itu siapa sih? Allah Jalla Jalla. Kita hari ini mau berbicara tentang rahmat Allah. Salah satunya tadi itu Meninggalnya saudara-saudara kita di Mina. Itu rahmat apa bukan? Subhanallah, andai kata, nggak boleh kita bilang andai kata. Kalau kita yang disono, kita yang ikut diinjek-injek dan kita mati, apa jadi rahmat Allah? Naam. Antum bisa bayangin kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang yang mati dalam kondisi berihram. Tatkala semua sudah menjadi tanah dan rata dunia ini, lalu manusia mulai bangkit dari kuburnya. Mereka tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, keluar dari kuburannya. Semua akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan orang yang mati di Mina tuh dalam kondisi berihram, dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah kepada Allah. Antum bisa bayangin, ketika semua menundukkan pandangannya takut. Karena hari itu hari yang menakutkan. Ternyata ada orang yang keluar dari kuburannya mengatakan, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata Lakawal wal mulk la syarika lak. Tuh, mereka yang mati dalam kondisi ihram akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Indah jemaah. Kalau kita berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kita akan berbicara tentang kehidupan yang bertaburan mawar merah dan mawar putih. Kita akan berbicara tentang kehidupan yang beratapkan bintang-bintang yang indah. Orang tuh kepingin punya rumah dengan atap yang gemerlapan. Tapi sebagian atap rumahnya malah menimpa dia. Berbicara rahmat Allah, kita akan berbincang tentang kehidupan yang beralaskan taburan permata dan berlian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Menciptakan segala sesuatu yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasakan itu berdasarkan rahmat dan kasih sayangnya. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan lama qadallahul Ketika Allah menyelesaikan penciptaan <clears throat> udah siap, udah jadi, udah tinggal dijalanin Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, kataba fi kitabin, fahuwa indahu maudu'un alal arsh. Allah menulis sebuah pernyataan. Allah menulis sebuah kitab, yang kitab itu ada di atas arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak sampai kiamat, kitab itu akan tetap ada. Apa yang tertulis di sana? Para jemaah, pernyataan-pernyataan yang ditulis oleh siapapun di muka bumi ini. Mereka nulis pernyataan, kesepakatan, MUU, apa saja tulis oleh manusia. Bahkan sirna dan hilang. Dan sebagian MUU hanya tinggal MUU. Pernyataan, hanya tinggal pernyataan, tidak ada aplikasinya dalam kehidupan ini. Tapi kitab dan pernyataan yang Allah tulis di atas arus Allah akan kekal dan abadi sampai kiamat nanti. Apa tertulis di sana? Inna rahmati taglibu ghadabi. Tertulis di sana, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Sesungguhnya rahmatku, rahmat Allah Jalla Jalaluh itu mengalahkan amarahnya. Jadi kehidupan ini ada karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim kitab yang oleh sebagian orang ditinggalkan. Kitab yang oleh sebagian kaum muslimin nggak pernah nyentuh tuh kitab kecuali di waktu-waktu tertentu Hari-harinya dipenuhi dengan Facebookan. Dia lebih sering pegang HP-nya daripada pegang Quranul Karim. Dia lebih nyaman baca koran di pesawat. Baca koran di tempat. Dia nunggu-nunggu daripada membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran dengan Bismillah Ar-Rahmanir Rahim. Setiap suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim yang nggak pakai Bismillah. Tahu antum kan? Baik, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya ada berapa jumlah bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quranul Karim? usan atau yang angkat tangan lebih dulu. Nah, 114 kok bisa? Masya Allah. Kirim dikasih yang besar tuh nggak apa tuh. Masya Allah. Padahal ada satu surat yang nggak ada bismillahnya. Namun tetap jumlah bismillah berapa? 114 jemaah. Nggak berkurang tuh. 114 jumlahnya bismillahirrahmanirrahim. Allah memulai setiap surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Yang rahmatnya wasi'at kulla Dengan nama Allah Ar-Rahim. Yang rahmatnya Allah khususkan untuk sebagian hamba-hambanya. Jadi tak tatkala orang baca Quran langsung kalau dia benar dia akan tahu bahwa yang di dalamnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa diutus? Karena rahmat. Sebagian orang berpikir Islam itu agama teroris, agama yang mengajarkan kekerasan, Allahu Akbar. Bisa jadi yang ngomong seperti itu nggak pernah buka Al-Qur'anul Karim. Baca tuh Quran. Sebagian orang takut kalau orang Islam itu ngerti Islam yang benar. Karena menurut mereka kalau orang Islam itu faham Al-Qur'anul Karim, mereka menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Islamnya akan jadi Islam yang radikal. Salah faham mereka. Qurannya umat Islam itu Bismillahirrahmanirrahim. Nabinya umat Islam itu bil mu'minina raufur rahim. Nabinya umat Islam yang bernama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam apa kata Allah tentang beliau wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmah kasih sayang buat siapa buat orang-orang Islam doang buat para wanita doang buat anak yatim tidak lil alamin untuk alam semesta ini dan silahkan melihat. Orang-orang Islam yang ngerti Islam yang benar itu pengasih banget dia. Kalau ada orang Islam yang nggak benar, ya yang kita lihat, kita bisa bayangkan ya. Berapa sih jumlah umat Islam yang datang ke kajian jam? Umat Islam di Indonesia ini jumlahnya 230 ah, mungkin sudah 250 juta umat semuanya. Anggap 200 juta yang umat Islam di Indonesia. Tapi kita bisa melihat lebih banyak yang ke pasar daripada ke masjid. Lebih banyak yang ke tempat-tempat hiburan, bayar, bayar jemaah. Kita bisa lihat tempat hiburan itu ada yang sekali masuk 100 ribu. Sekali masuk 200 ribu, ada yang 1 juta. Bayar ke rumah Allah gratis, dapat rahmat Allah, nggak mau datang. Akhirnya muncul orang-orang Islam yang nggak jadi rahmat, jadi penyakit. Buat siapa? Buat umat Islam yang lainnya, buat umat manusia, dan buat alam semesta ini. Karena lupa bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus rahmatan lil alamin, kasih sayang buat alam semesta ini. Semut-semut di lobangnya tuh dapat kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita bunuh semut. Termasuk binatang yang nggak boleh dibunuh apa? Semut. Allahu Akbar. Kalau kita ngelihat di Indonesia, ibu menteri kita, Menteri Susi, Menteri apa? Kelautan. Dia melarang cara-cara me berburu ikan dengan apa? Dengan mengebom macam-macam seperti itu. Dari dulu udah diajarin sama Islam tuh. Umat Islamnya aja nggak ngerti. Sehingga kita bisa melihat hatal hitan fil bahr. Sampai ikan di lautan itu berdoa jemaah. Memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ikan. Islam mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada semuanya. Nanti itu kita akan lihat. Kemudian ada sebuah firman Allah di surat Fatir ayat 2 insyaallah. Ayat itu yang akan menjadi teman kita dalam kajian hari ini. Surat Fatir ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Kata Allah, ma yaftahillahu min rahmah. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. Apa saja yang Allah buka rahmatnya bagi manusia. Jadi rahmat ini bisa buka, bisa tutup yang Allah bukakan pintu rumah rahmatnya, fala mumsik Nggak ada yang bisa menahan tuh rahmat Allah SWT. Dan sebaliknya, wama yumsik, fala mursilalahu min ba'di. Tapi apa saja yang Allah tahan rahmat Allah di situ, maka tiada satupun manusia yang dapat melepas tuh rahmat Allah Subhanahu wa muslimin rahimakumullah. Andai kata manusia, kita ini umat Islam khususnya, mau merenungkan ayat ini. Ayat tentang rahmat Allah. Niscaya ayat itu akan cukup sebagai bekal kita menghadapi kehidupan ini. Menghadapi pahit dan manisnya kehidupan. Menghadapi problematika kehidupan yang tidak pernah selesai sampai mati Ayat ini kalau kita hayati secara seksama, kemudian kita aplika, aplikasikan dalam kehidupan kita, masya Allah, nggak ada yang susah. Semuanya akan berubah jadi indah. Ayat kedua di surat Fatir ini berbincang tentang rahmat Allah yang terkadang Allah tahan, tapi terkadang Allah lepas. Kalau sudah Allah lepas, siapapun tidak bisa menutup keran rahmat Allah. Siapapun, mulai dari presiden, dari raja, malaikat-malaikat Allah, nabi-nabi Allah, gubernur, bupati, kalau sudah Allah buka pintu rahmat bagi seseorang, tiada satupun yang bisa menutupnya. Tapi sebaliknya, bila rahmat Allah itu ditutup, Allah menahan itu rahmat. Andai kata seluruh umat manusia berkumpul untuk membuka rahmat itu, nggak akan terbuka. Datang presiden mau melobi, datang bupati, datang nabi pun sallallahu ala nabi Muhammad. Kalau sudah Allah tutup, suami tidak bisa membuka rahmat Allah untuk istrinya. Bapak tidak akan bisa membukakan rahmat Allah untuk anaknya. Anak pun tidak akan dapat membukakan rahmat Allah bagi bapaknya. Nggak ada. Siapapun yang bisa melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil muslimin. Ayat ini membuat kita faham bahwa segala kekuatan itu hanya milik Allah. Kita tidak akan bergantung dengan kekuatan yang fana. Kita akan tahu bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tatkala dikumandangkan azan, orang diajak ke masjid, diajak beribadah. Ketika panggilan muadzin mengatakan hayya 'ala shalah. Kenapa jawabannya kok bukan hayya 'ala shalah juga? Hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan, keberhasilan. Kenapa jawabannya kok bukan hayya 'alas salah? Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Kita juga menjawab ashadu an la ilaha illallah. Pas sampai kepada panggilan Allah. Ajakan ke rumah Allah. Ajakan kepada peribadatan kepada sang pencipta? Jawabannya, La haula wa la quwata illa billah. La haula. Nggak ada yang bisa menghalangin kita dari perbuatan dosa. Wala quwata tiada kekuatan yang bisa mengantarkan kita kepada ketaatan. Illa billah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu semuanya milik Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin ayat ini akan memutuskan segala asa kecuali harapan kepada Sang Pencipta. Kau mau mengharap kepada siapa? Kau mau minta tolong sama bosmu? Mengharap kepada gurumu? Kepada dosenmu? Minta kita ingin. Ya Allah, kau tahu dia nggak bisa berbuat apa-apa ma yaftahillah min rahmatin fala mumsikalah. Allah. Ketika ada orang-orang berkumpul untuk memberikan mara buah mara bahaya kepada kita, ingin menghancurkan kita, ingin menyiksa kita, kita akan ingat wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'd. Allah kalau sudah tahan rahmatnya, nggak bakalan bisa. Masyarakat muslimin, Ayat itu juga akan mengajarkan kepada kita bahwa ketika semua jalan tertutup, kita harus yakin yang memiliki jalan-jalan itu Allah akan terbuka bagi kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ma'asyil muslimin. Bagaimana kita melihat bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Rahmat itu sifat Allah. Ar-Rahman Rahim itu nama Allah Jalla Jalla. Tapi kita ingin melihat bagaimana penampakan rahmat itu dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ingin melihat bentuk rahmat Allah, maka kita harus melihat kepada semua ciptaan Allah. Semua. Kita akan dapatkan di setiap ciptaan Allah rahmat Allah bahkan lebih dari jumlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat rahmat Allah di nyamuk. Allah memberikan rahmat kepada nyamuk dan Allah memberikan rahmat kepada yang digigit nyamuk. Dan Allah memberikan rahmat kepada yang bikin obat nyamuk. Allah memberikan rahmat kepada yang jualan obat nyamuk. Semuanya Allah kasih rahmat. Dari mana? Dari nyamuk Allah kasih rahmat tuh orang-orang. Dokter makan dari mana? Sebagian dokter makan dari nyamuk. Dari nyamuk dia makan. Dok, dokter, Masya Allah. Rumahnya gede banget. Alhamdulillah. Saya dapat dari nyamuk ini rumah ini Gitu dia. Masya Allah. Betul jemaah. Di situ ada rahmat Allah kepada dokter ternyata. Ada rahmat Allah kepada yang sakit. Dalam bentuk ciptaan kita. Kita bisa lihat bagaimana rahmat Allah ya. Dalam setiap aliran darah yang mengalir jemaah. Antum bisa bayangkan ketika darah kita berhenti tidak mengalir di tangan kita. Apa yang akan terjadi? Tangan aja, tangan, jangan semuanya. Ketika ada penyumbatan di otak kita. Sedikit yang Allah sumbat, nggak besar. Setruk orang itu. Ketika Allah cabut rahmatnya, dari diri hamba baru tuh hamba merasakan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bumi apalagi di Bandung nih untuk bisa melihat ya indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang mata kita melihat yang hijau-hijau. Kita melihat gunung dan pepohonan yang besar-besar. Kita ingat subhanallah, siapa yang menciptakan pepohonan itu? Siapa yang membuat pohon pisang bisa keluar anaknya. Dan siapa yang menjadikan pohon mangga nggak keluar anaknya. Tapi Allah tumbuhkan dari biji-bijian. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan kalau pohon pisang itu beranak. Pohon pisang, pohon mangga. Gimana kalau pohon mangga beranak? Rumah kita nggak ada yang akan nanam pohon mangga. Karena pohon itu akan terus melebar. Dia pohonnya besar, cabangnya banyak. Gak bisa kita menanam pohon mangga. Tapi Allah jadikan pohon pisang beranak. Karena dia sekali tumbuh, sekali buah dia mati. Ganti harus ada anaknya. Kemudian kita lihat. Antum melihat yang namanya kupu-kupu. Kupu-kupu tuh telurnya jadi apa? Jadi ulat Supaya kita ingat nih kupu-kupu yang indah ini ternyata dia dari ulat. Kenapa Allah ciptakan ulat? Subhanallah. Ulat itu membuat kita perhatian dengan tetumbuhan. Kalau nggak ada ulat, orang akan tanam nggak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan merasa, oh tumbuh sendiri dia itu kata dia. Kau lihat terkadang Allah mengirimkan wabah kepada tumbuh-tumbuhan. Itu salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyil muslimin. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa. Kita bisa sampai ke tempat ini pun lewat banyak rahmat Allah. Bahkan makanan kita. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya di makanan yang kita makan tuh kira-kira ada 360 nikmat. Kita makan nasi. Antum kau lihat kok bisa jadi nasi nih. Bagaimana perjalanan nasi ini kok bisa sampai ke piring di depan kita? Dari mana? Dari petani. Dari mulai petani. Petani membajak sawahnya. Turun hujan, ada bibit, gaji orang, nanam tuh orang. Ada yang senantiasa menyiraminya, memberikan pupuk. Setelah kuning hijau dipanen, ketika dipanen banyak orang yang memotong hal itu. Kemudian diselep, digiling. Kemudian ada yang membawa ke pasar dijual. Kemudian kita beli. Kemudian ada yang memasakkan kita, ada rice cooker, ada apa. Lewat macem-macem nikmat. Baru jadi nasi yang masuk ke mulut kita. Tapi terkadang kita tidak melihat bagaimana perjalanan nasi itu sampai ke mulut kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bisa dibayangin kalau antum harus nanam nasi sendiri. Antum sendirian. Tiap orang yang mau makan nasi, dia harus nanam sendiri. Kira-kira bagaimana rasanya kehidupan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Ma'asyiral muslimin, rahmat Allah itu bukan hanya dalam pemberiannya, bukan hanya dalam kesehatan yang dimiliki oleh seorang hamba, duit yang dia terima, gaji, pekerjaan, profesi, hadiah-hadiah, rumah, mobil, bukan cuma itu. Sampai dalam hal-hal yang Allah haramkan pun ada rahmat Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula dia tidak menyuruh hamba dengan satu amalan karena Allah butuh dengan amalan itu tidak. Dan Allah tidak mengharamkan sesuatu kepada hambanya karena Allah pelit dengan sesuatu itu sama sekali tidak. Allah Jalla Jalaluh ketika mengharamkan riba, ketika mengharamkan zina, ketika mengharamkan judi, ketika mengharamkan bangkai. Itu karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kita bisa bayangkan riba. Kalau riba ini dibiarkan, negeri ini akan tutup jemaah. Kok bisa tutup? Apa yang bisa jawab? Kalau riba itu dibiarkan, riba itu merusak. Negeri ini akan tutup. Nah, izin minum. Baik. Akibat dari riba inflasi. Nah, ya salah satunya. Apa? Kasih hadiahnya, Bang. Enggak apa-apa kita kasih hadiahnya. Nah, fadhol. Mulai tambah besar tambah besar. Nah, Ya, bukan itu. Tadi inflasi betul Ada jawaban yang lebih pas? Dicabut rahmat Allah. Bentuknya gimana? Yamhaqullahu riba yurbis sadaqat. Nah, sana. Mengumumkan perang sama Allah SWT. Jawabannya mirip semuanya. Siap, itu enggak. Kita mau bicara sekarang ini kalau hukum yang untuk bicarakan semua betul sahih. Allah akan mencabut rahmatnya, laknat Allah kepada pelaku riba. Tapi secara duniawi apa akibat riba itu secara udahlah jangan bicara agama sekarang. Wah, jangan bicara agama. Bukan maksudnya kita. Ah, no salah ngomong jemaah. Maksud ana nih kalau kita bicara riba bicara umum, bicara akal lah. Kita kepingin tahu apa hikmah kenapa Allah mengharamkan riba? Kenapa dilaknat pelaku riba? Nah, buat orang kaya makin kaya miskin, betul Bukan itunya. Kita tahu bagaimana di negeri-negeri barat ketika mulai runtuh ekonomi mereka. Ya, yang jauh sana tuh. ada peningkatan jumlah uang tanpa dibarangi ada barang dan jasa. Nggak ada orang cuma nyimpen duit. Fadol kasih hadiahnya tuh, masya Allah. Kirim ke belakang sana, Pak. Ya, ketika semua orang mau taruh duitnya doang. Gimana kita bisa hidup nantinya? Orang-orang kaya duitnya di deposit. Semuanya ditumpukin di sana. Mau usaha enggak takut rugi. Mau bikin toko takut rugi. Mending ditaruh duit 10 miliar, bunganya tiap bulan berapa? Gak tahu antum. Berapa persen? Satu persen, dikit banget. Berapa persen bunga sekarang? 6 persen, antum bisa. Kalau 10 miliar, orang taruh duit di bank 10 miliar. Berapa bunganya? Tahun berapa? 600 juta aja. 600 juta. Perlu kerja dia. Nggak perlu. Kalau semua orang kayak kayak gitu, tutup negeri ini. Ada yang mau bikin pabrik? Jangan ya, lah. Nah, daripada apa namanya? Rugi nanti, resiko macam-macam tadi. Jumlah uang bertumpuk, jasa, barang, semuanya berkurang. Aset-aset berkurang semua. Perusahaan nggak ada yang mau bikin perusahaan. Allah haramkan riba rahmatan bikum. Kasih sayang buat kalian. Kemudian kalau kita lihat orang yang pinjam ke bank. Dia mengatakan Allahu Akbar. Saya lihat di kampung saya sudah berapa rumah yang disita. Gara-gara pinjam. Semua pinjamnya itu bukan untuk karena keluarganya sakit, bukan. Untuk usaha. Untuk usaha karena berpikir ya tadi rahmat Allah dicabut ya Allah. Ngomongkan perang sama Allah. Allah haramkan itu rahmatan biku. Tapi ada orang-orang yang gak mau ngerti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minuman keras. Kenapa diharamkan? Negeri kita sekarang mengumumkan perang dengan narkoba. Islam 1400 tahun yang lalu sudah mengumumkan perang kepada yang namanya narkoba. Kenapa? Rahmatan bikum. Rahmat Allah buat manusia. Allah mengharamkan zina. Kenapa? Kenapa kok diharamkan zina? Kan hak asasi manusia. Ingat sekarang ini, naudzubillah ya tolong kalau ada yang jadi wartawan nanti di sini, yang jadi presenter, yang jadi jurnalis, ketika menyebutkan fulan menghamili fulan, ada seorang lelaki menyetubuhi fulan sampai hamil. akan akan tidak ada dosa di sana. Kenapa tidak dikatakan fulan berzina dengan fulan? Mau oh, dibikin kabur tuh kalimat berzina itu. Karena orang tahu kalau berzina, na'udzubillah, akan muncul di hati kita kebencian kepada perbuatan itu. Sampai di kata-kata itu. Maka kalau buat satu berita tolong disampaikan seperti itu. Berzina, fulan berzina, fulan berzina. Ya berzina memang dia. Jangan dikatakan bersetubuh atau apa. Itu bahasa untuk suami istri nggak masuk. Tapi bahasa bagi orang-orang itu zina. Kenapa diharamkan zina? Antum bisa dibayangin kalau zina itu dilegalkan. Orang nggak tahu anaknya anak siapa. Kamu bapaknya siapa? Nggak tahu. Ibu saya yang datengin ada fulan, fulan, fulan tuh waktu itu. Anaknya siapa nggak ketahuan. Terus kamu dapat warisan dari siapa? Nggak tahu. Kalau dia perempuan yang ngawinkan kamu siapa? Nggak tahu. Rusak semua. Maka ingat, Sampai yang Allah haramkan itu rahmatan likum. Bangkai diharamkan. Apakah karena Allah pelit? Kenapa sih? Sampai kata orang-orang kafir. Ketika bangkai diharamkan. Kenapa yang Allah matikan diharamkan. Yang kita sembelih dihalalkan. Kan bangkai itu siapa yang membuat mati langsung dia? Tapi kenapa yang kita sembelih kok halal? Rahmatan likum. Coba sekarang lihat apa kata dokter-dokter ketika bangkai darah yang seharusnya keluar itu ternyata ada di dalam tubuh. Kita kalau mau periksa penyakit lewat apa? Lewat darah. Ketika hewan ternak disembelih, darahnya keluar. Penyakitnya itu keluar. Jadi semua pada hakikatnya rahmatan bikum. Kemudian kalau bicara kehidupan ini adalah kasih sayang Allah. Bagaimana dengan musibah Ustaz? tiba-tiba ada tsunami, gempa, kemudian tabrakan beruntun, macam-macam malah malapetaka yang kita lihat. Di mana letak rahmat Allah di situ? Kok malah kalau kita lihat itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu azab yang mengandung rahmat. Mobil. Antum bisa lihat mobil apa aja. Mobil dibikin untuk apa? Untuk digunakan berjalan mobil Semuanya tahu. Mobil untuk berjalan. Tapi kenapa kok diciptakan di mobil itu rem? Rem itu membuat mobil gak bisa jalan. Kan tujuannya menciptakan mobil untuk berjalan, tapi dibikin di mobil itu sesuatu yang menghalangi jalannya mobil. Seharusnya oh gak usah pakai rem kata dia. Kan inti bikin buat jalan. Kalau nanti dikasih rem, ah, nggak jalan dia. Ada hand rem, ada rem kaki. Kenapa kalau dikasih rem? Begitu pula musibah-musibah. Balak petaka itu kita diciptakan untuk rahmat. Kadang-kadang ada orang yang lupa. Allah turunkan tuh bala untuk mengerem kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah nampak kerusakan di laut, bumi, petaka-petaka kita lihat di laut, kapal yang tenggelam, tsunami yang datang. Di bumi ini gempa, longsor, macam-macam kita melihat. Itu gara-gara perbuatan manusia. Ada perbuatan yang nggak benar nih. Lalu Allah timpakan hal itu. Terus tujuannya apa? La'allahum yarji'u. Jadi rem itu untuk nahan mereka. Agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, pernah ada seorang seorang sahabat. Nggak pernah sakit. Sahabat nggak pernah sakit. Kau pernah pusing. Kata dia pusing itu kayak apa sih? Nggak tahu pusingnya. Disifatin. Pusing tuh kayak gini merasakan apa? Oh enggak, enggak pernah. Kau pernah merasakan demam? Demam tuh kayak apa sih? Jelaskan. Oh enggak pernah. Udah dia pergi. Rasul SAW menyebutkan dalam hadis itu, Man yandura ila ahli nar, falyandur ila Barang siapa yang ingin melihat kepada penduduk neraka, lihatlah kepada orang. kadangkala orang yang nggak pernah sakit hati-hati. Saya nggak pernah. Wah, betul loh jamaah. Itu rem buat kita loh. Sakit itu. Antum bisa bayangin, ketika mobil antum nggak pernah mogok. Nggak pernah mogok nih mobil antum. Suatu hari mogok. Antum akan merasakan bagaimana ketergantungan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Rusak ya Gak bisa hidup. Ya Allah, kata dia. Ada apa ini? Terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi karena hidup langsung terus, gak pernah mogok. Sebelum rusak udah ganti mobil. Ganti baru lagi. Ganti lagi terus. Hati-hati, kadang-kadang dia gak pernah nyebut nama Allah. Tentu bisa bayangin orang yang Masya Allah. Ketika dia mobilnya sering mogok. Pas naik mobil, mau kajian nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Mudah-mudahan hidup ya Allah. Oh, Masya Allah. Itu Betul doanya itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita nggak merasakan kalau itu rahmat. Itu rahmat. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang ada teman kita nih. Jakarta tuh. Yang dia ya pemain band. Udah macem-macem lah dia. Dosanya dia ngomong Allah Akbar. Suatu hari dia tabrakan. Naik motor tabrakan bawa ke dokter. Rumah sakit mau disuntik sama sama dokter kata dia jangan disuntik. anak mati kalau disuntik. Karena badan anak ini sudah nggak tahu anak lebih tahu dengan isi badan anak Udah. Ini musibah nih. Ya. Akhirnya dia pulang ke rumah dengan perbanan semua. Malam hari gitu. dibukakan sama ibu. Ibunya nggak susah sama sekali. Melihat anaknya dalam kondisi itu nggak susah. Ya sudah, kau Islam. Apa kata ibunya? Nah, ini doanya ibu, nah Ibunya tahu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rahmat Allah di sini. Kalau anaknya kena penyakit, kena kecelakaan, siapa tahu dia balik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Balik rahmat, jemaah. Ketika Allah bisa memanggil nama Allah, ketika manusia bisa memanggil nama penciptanya. Ya Allah, kita akan merasakan bagaimana rahmat itu masuk ke relung jiwa kita. Maka di segala musibah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am Allah berfirman ayat 43. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum akhadnahum bil ba'sa wad dharra la'allahum yatadarra'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya telah, telah kami utus sebelum engkau. Ya, kami utus di umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi, kemudian ketika kaumnya tidak mau taat, tidak mau nurut, tidak mau kembali kepada Allah, Allah coba mereka, Allah berikan balak musibah kepada mereka. Berupa penyakit, berupa kemiskinan, kefakiran. Untuk apa? La'allahum yatabarra'u agar mereka kembali kepada Allah, berharap bermunajat kepada Sang Pencipta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rahmat Allah akan dirasakan oleh setiap hamba yang Allah bukakan bagi dia pintu rahmat. Dalam segala kondisi, dimanapun dia berada, di tempat manapun dia tinggal, siapapun orang. Kalau Allah sudah bukakan pintu rahmat buat fulan, apapun kondisinya orang itu, dia hidup lagi. Walaupun mungkin sebagian orang melihat orang ini susah. Melihat sehari makan, sehari nggak makan. Susah dia tuh. Nah, secara akal kita dia susah. Tapi kalau pintu rahmat Allah bukakan bagi dia, itu kesulitan bagi dia jadi nikmat. Jadi berkah buat dia. Sebaliknya, orang yang Allah cabut rahmat sang pencipta dari orang itu, orang itu akan merasakan kesengsaraan, akan merasakan kemelaratan, kesusahan, kesulitan dalam kondisi apapun. Apapun jabatan dia. Bagaimana besarnya rumah dia. Tapi kalau sudah rahmat Allah, Allah cabut, dia akan susah selalu. Hari-hari dia. Para jamaah, seorang mungkin tidur di atas tikar. Ada orang yang rumahnya itu nggak punya kasur. Tapi ketika dia tidur di tikar itu, dia merasakan kenikmatan yang tidak terbayangkan. Seakan-akan tikar itu menjadi kasur empuk yang terbuat dari sutra. Tapi sebaliknya, yang Allah cabut rahmat dari diri seseorang, walaupun dia tidur di atas kasur yang bertah-tahkan emas, dengan asi yang begitu dinginnya, dengan makanan yang banyak yang tinggal dia pilih, tapi ternyata dia tidak bisa tidur. Kenikmatan itu jadi balak buat dia. Kenapa? Karena rahmat Allah sudah dicabut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita dalam kehidupan ini menghadapi satu permasalahan yang sulit. Sulit. Udah kemana-mana nggak bisa. Tapi tatkala rahmat Allah turun, yang menurut orang sulit jadi mudah. Kadangkala orang bingung, eh ente kok bisa selesai urusan ente? Padahal sebagian orang sudah mengatakan tidak mungkin. Kok bisa mungkin? Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Allah kalau sudah buka pintu rahmatnya nggak ada yang bisa menghalangi. Orang sakit berangkat ke dokter fulan, pindah ke dokter fulan, sampai ke luar negeri, pulang nggak sembuh-sembuh. Eh, tahu-tahu minum habbatus sauda sembuh. Apa yang menyembuhkan habbatus sauda? rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang masya Allah dia akan mengatakan, oh, urusan ini gampang. anaknya menyelesaikan. Lupa bahwasanya la haula wa la quwata illa billah. Dia. Dia yang bisa menyelesaikan urusan ini. Karena dia punya kekuatan, punya kekuasaan. urusan yang remeh bisa jadi berat dan sulit karena rahmat Allah dicabut dari sana. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat, terkadang ada orang yang dulunya kaya. Ustaz, dulu anak ini sebelum tobat kaya, Ustaz. Sampai kemarin akan ketemu sama teman di Makassar, dia cerita. Anak ini Ustaz, sejak dengar kajian antum jadi miskin, Ustaz. Anak <laughs> jadi <laughs> ngomong kayak gitu, jemaah. Allahu Akbar. Aneh termasuk yang dimiskinkan sama antum. Karena dia memang, Masya Allah dulu. Kaya raya. Allah Ustaz. Mobil sembilan. Dia punya. Sekarang mobil anak tinggal satu. Dan itu pun mau anak jual. Buat gaji karyawan. Setelah dia tahu tentang nggak bolehnya riba, ya, dia tahu tentang hal-hal yang haram, dia tinggalkan. Tapi orang yang seperti ini, ketika rahmat Allah datang sama dia, masya Allah, dia jualan sekarang, Masya Allah. Dia punya restoran katanya. Di pinggir jalan, kaki lima. Dia punya sop kambing. Tapi hidupnya tentera. Nah, seperti ketika dulu dia jadi budaknya dunia. Sebaliknya, orang yang awalnya miskin, kemudian dibukakan pintu rizki bagi dia dan dicabut rahmat Allah dari dia. lihat orang-orang kaya berduit yang melarat, yang tidak pernah menikmati kehidupan. Ma'asyil muslimin, biasanya orang yang kaya, yang gak ada rahmat Allah sama dia, kekayaannya akan menjadi sumber kegalauan. Kekayaannya akan menjadi sumber kezoliman akan menjadi sumber iri dan dengki. Kau tuh apa sih yang mau diirikan? Kau udah punya macam-macam. Tapi rahmat Allah dicampur. Kemudian ma'asyir muslimin. Dia akan hidup dari dunia dari yang haram-haram. Apa saja. Yang penting aku kaya. Yang penting ambisinya tercapai. Jalan apapun dia akan tempuh. Kok bisa Ustaz? Dia kan udah kaya, sebenarnya udah cukup. Yang halal aja buat dia tuh udah cukup yang halal. Tapi kenapa dia harus beralih ke yang haram? tadi rahmat Allah Allah cabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Oh jangan takjub dengan harta dan anak-anak mereka. Kenapa? Allah mau mengazab mereka di dunia nih dengan harta dan anak-anak mereka. Anak anak itu adalah zinatul hayati dunia. Orang kepingin punya anak. Masya Allah. Dia berangkat berdoa ke Mekah. Di Multazam. Hanya ingin mengatakan Rabbi habli minas salih kasihkan aku keturunan-keturunan yang soleh. Minta anak. Tapi ternyata sebagian anak itu jadi sumber bencana buat orang tuanya. Kenapa? Padahal anak tuh yang bisa doakan orang tuanya. Nah, ketika rahmat Allah dicabut. Tatkala rahmat Allah turun, masya Allah, anak itu akan jadi sumber pahala buat orang tuanya. Ketika melihat anaknya, orang tuanya dari jauh, dan terang melihat anaknya baca Al-Quranul Karim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuan ahad. Masya Allah. Tapi ada orang tua yang ketika melihat anaknya jadi penari. Uh, anak saya tuh hebat tuh jadi penari. Terus, terus anaknya dibiarin tuh. Terus sampai jadi penyari, penari latar, penari apa jadi sumber petaka buat orang tua. Anaknya kena narkoba, orang tua harus ke rumah sakit, orang tua harus ke penjara, urusan sama polisi. Padahal ingin punya anak, jadi penolong orang tuanya. Ingin orang tuanya ketika tua, ketika anaknya datang, Masya Allah. Ternyata ketika orang tuanya sudah tua, orang tuanya yang membesuk anaknya di penjara. Jadi bencana. Kenapa rahmat Allah dicabut? Maka hati-hati jemaah. Kalau kita berpikir punya anak, nah kita berdoa. Tapi satu yang harus kita cari. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan. Nah, kesehatan dengan rahmat Allah akan menjadi penolong hamba beribadah. Datang pengajian dia. Kenapa sehat Anusat Alhamdulillah. Kalau sakit mungkin Anda nggak bisa datang. Dengan sehat, dia bisa bantu saudara-saudaranya. Dia bisa sholat malam, dia bisa berhaji. Tapi ketika rahmat Allah dicabut dari kesehatan, orang yang sehat tambah banyak dosanya. Sehat bisa melakukan kemaks kemaksiatan di mana saja, mendolingi orang dengan kekuatannya, jadi preman dengan kesehatannya. Kenapa? Kau seharusnya menjadi seperti Umar bin Khattab. Kau seharusnya menjadi seperti Khalid bin Walid. Menjadi penolong-penolong la ilaha illallah. Tapi rahmat Allah dicabut. Jadi kesehatan zaman kita harus tahu Kadangkala orang lebih nyaman sakit daripada sehat. Berapa banyak orang yang ketika sehat nggak dapat rahmat Allah, ketika sakit dapat rahmat Allah. Ketika sehat nggak pernah ke masjid. Ketika udah tua sakit-sakitan datang pengajian. Kenapa Bapak datang pengajian? Ya udah saat saya sudah. Ya. Udah mau mati nih kayaknya saat. Nah, datang ke masjid. Dapat rahmat Allah tuh benar tuh jamaah. Dapat rahmat Allah Kekuasaan dan jabatan dengan rahmat Allah. Masya Allah. Orang itu akan memberikan kemudahan untuk dakwah. Dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dia akan mempermudah kegiatan-kegiatan yang akan membawa maslahat buat umat. Tapi ketika kekuasaan dan jabatan tanpa rahmat Allah, kita melihat bagaimana penguasa-penguasa yang akhir hidupnya di penjara. Ketika jadi pejabat besar, masya Allah, kezoliman di mana-mana. Kejadian yang baru-baru saja di mana? Di Lumajang. Kita lihat kepala desa yang sampai membunuh salah satu salah satu muslim jemaah muslim dibunuh namanya Salim juga dibunuh. Demi apa sih? Demi rumah, demi pasir, yang semuanya bakal ditinggal. Itulah ketika Allah cabut tuh rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaannya, dia akan jadi orang yang zalim dan akan berakhir di penjara kehidupan dia dengan segala kesusahan dan kesulitan. Terus, apa manfaat jabatan yang kau miliki? Padahal bakal ditinggal. Sebelum mati sudah ditinggal. Coba kita lihat. Antum lihat. Orang-orang yang punya bintang 4. Berapa pensiun? 60. 58 atau 60? 55, 58, 60. Udah selesai, ditaruh tuh bintangnya. Terus, setelah ditaruh bintangnya, ingin menjadi penolong dakwah. Ya tunggu dulu. Waktu dulu kau punya jabatan, punya kekuasaan, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang masyarakat muslimin. Ada orang-orang mendapat jabatan, lupa. Ya Allah nggak kasih rahmat. Dia jadi orang-orang yang zalim. Nasir muslimin. Di antara rahmat Allah kepada kita, kita merasakan tuh rahmat di dalam jiwa kita. Kita merasakan harta yang Allah berikan, kita bisa sedekah. Ya Allah. Ketika Allah kasih rahmat kepada kita, kita tahu-tahu, Ana dari dulu Ustaz ketika fulus Ana banyak, Ustaz nggak bisa umroh Ustaz. Ketika fulus Ana sedikit, kok bisa umroh Ana? Rahmat Allah dia akan merasakan. Maka orang-orang yang ragu dengan rahmat Allah, yang tidak yakin, hati-hati. Bisa jadi rahmat Allah sudah Allah cabut dari dia. Ketika merasa takut, jangan-jangan anak ini nggak dapat rahmat Allah. Eh enggak lah, Anak kayaknya mau hidup kayak gini aja. Anak nyaman nih kehidupan kayak gini. Mau jadi orang yang berbuat dosa. Dengan bergelimang harta. hati Ketika seorang meragukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti rahmat Allah bisa dicabut dari dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innahu la yai'asu min rawhillah illa al-qawmul kafir. Tidak ada orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kecuali orang-orang kafir. Orang mukmin harus senantiasa yakin dengan rahmat. Pasti itu. Allah akan kasih rahmat yakin. Nabi Ibrahim alaihi salam merasakan rahmat Allah di dalam api. Di dalam api jemaah. Orang akan melihat api ini menyiksa. Bisa dibayangkan antum bagaimana ketika kaumnya mengumpulkan semua masyarakat di kota itu. membuat api unggun yang besar. Untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Kami bisa berbuat. Padahal cukup kalau mereka mau bakar Ibrahim, dipanggang aja Ibrahim selesai. Tapi tidak. Mereka ingin menunjukkan kekuasaan mereka bisa membuat api yang besar. Dibikin tuh api besar. Akhirnya mereka pun tidak bisa melemparkan Ibrahim ke dalam api. Karena kita tahu api yang besar orang dari jarak berapa meter tidak bisa mendekat. Apalagi mau ngelemparin Nabi Ibrahim. Datang iblis mewahyukan kepada mereka untuk bikin manjanik, alat pelontar. Alat pelontar yang kayak ketapel besar. Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana kisah secara detail di dalam Israiliyat dilemparnya Nabi Ibrahim ke dalam api. Ketika dilempar nih jarak berapa detik tuh antara api dan tempat pelontar itu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan bantuan. Makhluk. Makhluk menawarkan bantuan kepada makhluk. Jibril, makhluk yang aku, Dia bisa mematikan api itu. Mungkin. Kata Jibril bertanya kepada Ibrahim. Ya Ibrahim. Alaka ilayya haja. Ibrahim. Kau ada perlunya sama aku sekarang. Apakah kau butuh bantuan aku sekarang Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala amma ilallah fa na'am. Faqala hasbunallahu ni'mal wakil. Kata Ibrahim, kalau sama kau, kau itu sama sama aku makhluk. Kau tidak akan bisa berbuat kecuali bila Allah mengizinkan. Sama kau aku nggak ada perlunya. Tapi sama Allah, sekarang aku perlu sama Allah SWT. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kadangkala kita jarang membaca ucapan. Cukup Allah bagi kita. Allah sebaik-baiknya penolong. Apa yang Allah lakukan? Allah kirim hujan. Allah kirim hujan untuk mematikan itu api. Atau Allah kirim es untuk mematikan itu api. Tidak. Allah berkata kepada api yang besar, yang membakar. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Supaya lihat tuh orang-orang. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kaumnya melihat mukjizat. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kayu-kayu yang di sebelahnya semua terbakar. Dia tidak terbakar. Mereka kebingungan. Tapi apa mereka masuk Islam? Rahmat Allah nggak nyampe sama mereka. Ibrahim merasakan rahmat Allah ketika dia di dalam api. Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dibuang di sumur, dia merasakan rahmat. Ketika di penjara, dia merasakan rahmat Allah. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayya. Ya Allah, penjara itu lebih aku cintai daripada ajakan mereka berbuat dosa. Penjara lebih aku cintai. Dia rasakan, dia rasakan rahmat Allah ketika di dalam penjara. Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Yakub? Berapa tahun ditinggal mati, ditinggal pergi oleh Yusuf. Para ulama menjelaskan hampir 40 tahun jemaah. Tapi apakah pernah dia itu putus asa dari rahmat Allah? Ketika hilang Nabi Yusuf, nyambung lagi hilang Benyamin, nyambung lagi hilang anaknya yang ketiga. Tapi Nabi aku pernah putus asa? Tidak pernah putus asa. Allahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah lah yang maha menjaga dan Allah maha memberi kasih sayangnya. Allah yang memberikan kasih sayang. Dia titipkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu datang pakai Nabi Yusuf. Bisa dibayangkan ketika Nabi Yakub. Nabi Yakub ini di rumahnya. Tuh orang yang bawa bajunya Nabi Yusuf baru masuk kota. Jarak berapa? Kilometer jamaah. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Inni la Yusuf laula tufaddidu. Aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. Gak putus asa 40 tahun dia berharap anaknya balik jamaah. Dan balik anak. Allahu khairun hafiz. Kalau kita serahkan kepada Allah jamaah, hidup ini jadi indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Yunus alaihissalam Bagaimana tatkala dia ditelan oleh ikan paus. Yang menurut akal manusia ya mati lah Ustaz. Gak bisa bernafas. Di salas. Di kegelapan malam, gelapan lautan, gelapan dasar laut yang dalam. Gelapnya perutnya ikan dia merasakan hal itu. Nabi Yunus alaihissalam masih hidup. Masih berdetak jantung dan bisa bernafas di dalam perut ikan paus. Dia berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Dia merasakan rahmat Allah di dalam perut itu. Maka dia memohon kepada sang pencipta. La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau, aku termasuk orang-orang yang boleh. Allah keluarkan. Nabi Musa alaihissalam merasakan rahmat Allah ketika dibuang di sungai. Merasakan rahmat Allah ketika di istana Fir'aun. Merasakan rahmat Allah ketika diusir melarikan diri dari Mesir ke Madian. Dia rasakan dalam perjalanan Nabi itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita harus yakin Rahmat Allah itu ada. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Ashabul Kahfi. Ketika mereka mencari rahmat Allah di kota, tidak mendapatkan. Mereka lari kemana? Ke gua. Apa kata Allah menceritakan mereka? Faawu ilal kahf, fa'awu ilal kahf, yanshur lakum rabbukum min rahmat. Kalian silahkan bersembunyi tinggal di gua itu, Allah akan tebarkan rahmatnya buat kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar-kejar oleh kaumnya bersembunyi di dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq rahmat Allah sampai di sana dalam kondisi sesulit apapun kalau kita yakin Allah Ar-Rahmanir Rahim Allah mau berangkat ke sini baca bismillah Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Masuk masjid kita minta rahmat Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Allahumma ftah li abwaba rahmat. Rahmatmu ya Allah, aku cari rahmat. Dirasakan oleh semua orang yang menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika rahmat Allah sudah bercampur dengan hati manusia menemani kehidupan dia. Gak ada lagi rasa gundah. Hilang rasa galau, takut, khawatir, gak ada. Kenapa? Karena dia yakin dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Besok, atau yang mau dimakan apa? Besok mau makan apa? Ya, besok apa kata besok. Malam ini kita minta sama Ar-Rahmanir Rahim. Berangkat kerja gak tahu mau kerja dia mau kemana kata dia. Ana mau kerja. Kerja di mana? Nggak tahu. Tapi ana yakin ar rahman ar Rahim akan kasih anak kerja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah sebelum dibukakan pintu nikmat buat umat Islam. Suatu hari Ali mau berangkat ke Masjid Nabawi. Dia habis wudhu, lapar dia. Dia ngomong, aku mau ke Masjid Nabawi ini mungkin ada makanan di situ. Kalau Nabi punya sesuatu, Nabi akan kasih aku. Ali berangkat jalan. Di tengah jalan dia lihat orang Yahudi lagi di kebunnya lagi timba air. Dilihat sama Ali bin Abi Thalib. Apa kata orang Yahudi? Ya Robi, Wahai orang Arab. Tadi. Nih. Ente timba. Satu timba, satu butir kurma. Satu satu timba air, satu butir kurma. Oh iya kata Ali dia. Dapat satu satu genggam kurma. Kata Ali, dilemparkan timbanya. Sudah, anda nggak butuh lagi, kata dia. Ya makan kurmanya. Alhamdulillah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang yakin, dia nggak ada kegalauan. Anaknya sakit. Sakit, ya Allah. Gimana Ustaz anaknya sakit? Ketika dia tahu, Ar-Rahman Rahim. Kalau dokter seluruh dunia kumpul di sini. Seluruh dunia kumpul untuk menyembuhkan anak-anak. Kalau Ar-Rahmanir Rahim nggak ngasih kesembuhan, nggak bakalan sembuh. Kita usaha, tapi tetap kita harus yakin dengan Ar-Rahmanir Rahim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ingat, kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Gak bakalan kita masuk surga sebagai ganti dari amalan kita. nggak bakal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah amali Tidak ada di antara kalian yang masuk surga sebagai pengganti amalannya. Tak ada. Para sahabat bingung. Masa nggak ada? Hatta anta ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai engkau wahai Nabi. Engkau nggak akan masuk surga sebagai pengganti amalanmu. Hatta anak. Sampai aku pun tidak akan masuk surga. Sebagai pengganti amalanku. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Baru bisa masuk surga. Di surat Ali Imran ayat 107. Allah mengatakan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum Fafi rahmatillah. Kata Allah, ada pun orang-orang yang wajahnya diputihkan. Yang wajahnya dicerahkan. Fafi rahmatillah. Mereka berada di dalam rahmat Allah. Rahmat Allah salah satunya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa lama mereka di rahmat Allah? Hum fiha khalidu mereka kekal abadi selama-lamanya di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz, kita sholat untuk apa? Cari rahmat Allah. Nah, kalau Allah, ya kita bisa sholat. Anda mau tanya, kita bisa dengarkan kajian ini. Pakai kuping pemberian siapa? Antum bisa catat tuh. Dengan tangan pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk dengan kaki pemberian siapa? Semuanya dari Allah. Dan hati kita bisa tergerak ke sini dan tidak berangkat ke mall sekarang ini. Mungkin sebagian meninggalkan pekerjaannya. Siapa yang menggerakkan hatinya? Maka kita masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana sekarang? Caranya menggapai rahmat Allah. Itu udah tahu, udah faham. Begitu besarnya rahmat Allah. Begitu indahnya kehidupan kita. Miskin, kaya. Dalam semua kondisi, punya jabatan, nggak punya jabatan. Kita tetap dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana? Caranya meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, doa. Berdoa. Surat Al-Baqarah Allah mengatakan yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menghususkan rahmatnya ini bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki keutamaan yang besar. Nah, Allah menghususkan rahmatnya bagi hamba. Kita minta kalau gitu. Di surat Al-Mulk ayat 28. Allah mengatakan, Qul ara'aitum. Muhammad katakan kepada orang-orang musyrik itu. Katakan kepada orang-orang kafir itu, "Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana, fama yujirul kafirina min adzabin alim." Katakan kepada mereka sallallahu ala nabiyina wasallam, andai kata Allah menghancurkan kami, menghancurkan aku dan orang-orang yang bersama aku, atau Allah merahmati aku. Rahmati kami ini Siapa yang bisa menjauhkan orang-orang kafir dari azab Allah yang pedih? Ada yang bisa. Jadi yang punya rahmat itu Allah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Ulid Allah, awidur Rahman. surat Al-Isra ayat 10 Allah menyuruh kita meminta. Ulid Allah. Memintalah kalian kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman. Rahman. Ya Rahman, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyuruh kita nih. Panggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Allah tuh punya nama-nama yang indah. Panggil dengan nama-nama Allah yang indah. Doa di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Rabbi gfirli warhamni. Ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Ampunan ya karena kita banyak dosa. Kau mau minta rahmat Allah, dosamu banyak. Minta dulu supaya diampuni dosa-dosanya. Kemudian minta kepada Allah agar Allah merahmati kita. Nabi Alaihissalam mengajarkan sebuah doa kepada putrinya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu jamaah bagaimana kehidupan Fatimah. Fatimah itu anaknya Nabi. Tapi dia hidup susah melarat. Tangannya sampai keras. Tidak seperti ibu-ibu yang tangannya halus kayak sutra. Karena nggak pernah pegang apa-apa. Yang ada krim doang dikasih. Wajahnya dikasih krim, semuanya dikasih krim. Fatimah, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah adalah wanita termulia di surga Allah nantinya. Kita bisa bayangkan bagaimana kerasnya kehidupan dia. Gak mudah dapat surga itu jamaah. Butuh perjuangan seorang itu masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fatimah ini sampai rusak tangannya. Pernah dia datang kepada ayahandanya minta pembantu. Rasul nggak ngasih pembantu. Rasul memberikan amalan kepada Fatima. Dia ingin menjadi penghuni surga yang paling mulia harus ada usaha, harus berkorban. Kasih amalan, suruh baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebelum tidur. Nabi juga mengajarkan doa kepada putrinya. doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kita baca tiap hari doa itu. Pagi dan sore hari. Nabi meminta kepada Fatimah untuk tidak meninggalkan doa itu. Apa doa itu jamaah? Anak kasih hadiah yang tahu. Doa itu kita baca pagi dan sore. Nah. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kullah ولا takilni ila nafsi tarfata ain. Tuh, bapak ngajarkan doa sama anak. Kita kadang kala nyuruh anak sekolah, oke okay lah anak itu sekolah belajar di sekolah. Sekali-kali panggil tuh anaknya. Nah, bapak mau ngajarin buat kau nak, amalan nak. Baca nih. Pernah doa ini diajarkan oleh seorang ayah kepada putri. Seorang ayah yang bernama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kepada putri, "Ya Hayu ya Qayyum, wahai Rob yang maha hidup, yang dia berdiri sendiri, yang dia ngurusin segala urusan ini sendiri." birahmatika. Dengan rahmatku, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan ya Allah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa aslih li sya'ni kulla. Ya Allah perbaiki semua urusanku. Nih, Aisyah diajarin doa bertawasul dengan rahmat Allah. Birahmatika astaghith. Artinya bertawasul dengan rahmat Allah agar Allah menyelesaikan urusan dia. Aslih sya'ni kullah perbaiki semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Jangan kau serahkan aku sekejap mata pun kepada diriku sendiri. Para jamaah, kalau Allah biarkan kita tanpa rahmatnya sekejap mata, hancur. Perjalanan kita, detik dan menit kita adalah rahmat Allah kepada kita doa untuk orang mati. Apa sih yang kita panjatkan buat orang mati itu? Kalau kita menyolatin orang mati. Allahumma ighfir lahu warham. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia ya Allah. Rahmati dia ya Allah. Para jamaah kalau kita nggak dapat rahmat Allah, hancur kehidupan. Maka doa minta rahmat Allah subhanahu Doa anak buat orang tuanya yang disebutkan dalam Al-Quranil Karim. Apa doanya? Doa yang Allah ajarkan kepada hambanya dalam Al-Quranul Karim. Ingat, anak kasih hadiah. Dalam Al-Quran ya, antum dulu kayaknya yang tangan. Udah dapat hadiah antum? Belum? Ya, apa doanya? Nah, Wa qur irhamhuma kama rabbayani saghir. Itu di surat Al-Isra. Wa qur rabbirhamhuma. Satu. Yang Allah ajarkan doa itu satu. Fadl dikasihkan Kemudian kita baca Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi yang Allah ajarkan langsung dalam Al-Qur'anul Karim Rabbir Hamhuma kama rabbayani sagira Ya Allah rahmati keduanya ya Allah. Kasihi keduanya sebagaimana mereka telah membesarkan aku ketika aku kecil, memelihara aku ketika aku kecil. Tuh yang kita perintahkan buat orang tua kita, rahmat. Kalau sudah rahmat Allah turun jamaah. Orang tua kita sakit. Orang tua kita sakit nih. Dia akan tersenyum Kadangkala kita datang membusuk orang tua kita. Umah, umah yang sabar ya. Ibunda akan mengatakan, nah hidup ini cuma sementara nak. Ini rahmat Allah. Ibu juga bisa lebih fokus beribadah sama Allah. Ibu bisa berzikir, nggak ngurusian yang lainnya. Cuma ibadah kerjanya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang pertama doa untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, berbagi rahmat dengan ciptaan Allah. Berbagi rahmat dengan ciptaan Allah. Berbuat baik dengan orang lain. Berbuat baik dengan binatang-binatang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Ihsan ilallah wa ihsan ilal khalq. Berbuat baik kepada Allah dengan ibadah dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayatkan Abu Dawud. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang yang pengasih Orang yang penyayang tuh bakal dikasihi sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang yang suka marah. Orang yang keras, kita lihat nih Ustaz, Anda ini suka marah sama istri anak. Sedikit-sedikit marah. Ngomongnya keras. Hati-hati kita termasuk orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk rahmat Allah kepada kita, kita bisa berlemah-lemah lembut dengan orang. Kita ini bisa berlemah lembut dengan orang karena Allah. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallah lintalah." Fabima rahmatin minallah lintalahum. Atas dasar rahmat Allah kepadamu, kau bisa berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum. Wastaghfir lahum. Andai kata engkau kasar, hatinya keras, orang-orang nggak ada yang mau dekat sama engkau. Rahmat Allah dicabut. Allah cabut rahmatnya. Orang-orang nggak mau dekat, nggak mau duduk sama engkau, nggak mau dengarkan ucapanmu. Ini nabi jamaah. Maka kita lihat, kalau kita ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasihilah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita, tetangga kita, istri kita pertama, semua silaturahim itu termasuk berbuat baik kepada mengasihi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baiklah kepada binatang. Para jamaah, kalau berbuat baik sama manusia nih, masih ada harapan, masih bisa riak kita ini. Mungkin nggak antum berbuat riak kepada anjing? Ada anjing masuk ke got, bisa keluar. Ah, rasain kau. Coba kita angkat. Tuhan. Kita keluarkan. Dapat pahala enggak kita? Ya. Bisa riak enggak kita sama dia? Eh, nanti kok enggak syukron sama anak. Nah, udah bantuin. tapi kalau kita berbuat baik sama manusia, Insya Allah orang itu akan ngomong jazakallah khair, syukron, masya Allah, antum orang baik. Dia akan ngomong sama temennya, ngomong sama mana-mana. Ah, bisa riak kita. Tapi kalau kita berbuat sama binatang, insya Allah asalkan nggak ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu kita akhirnya karena kelihatan orang. Rasul SAW menceritakan tentang bagi pelacur yang memberi minum anjing. Kenapa dia kasih minum anjing? Karena rahmat. Dia kesian sama tuh anjing. Dia mengatakan anjing ini udah kehausan seperti aku kehausan. Turun dia ke sumur itu. Dia ambil tuh air digigit. Pakai terompahnya digigit ke atas. Gak ada yang melihat. Satu yang melihat. Allah Jalla Jalla. Allah melihat perempuan itu melakukan itu tanpa mengharapkan ucapan syukur, balasan apa-apa. Dan Allah catat kebaikannya. Allah ampuni dosa-dosa. Dan dia masuk surga. Maka kita berusaha apapun kita berbuat baik. Dengan tujuan satu, ya Allah mudah-mudahan kau merahmati aku. Kadangkala kita melihat binatang apapun, ada ikan, ya, ikan kepanasan, gak ada airnya. Coba kita angkat. Kita taruh di tempat yang dia bisa berenang. Dengan satu harapan, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Kemudian ma'asyiral muslimin untuk mendapatkan rahmat Allah baca Al-Qur'anul Karim dan mendengarkannya. Membaca Al-Qur'anul Karim dan mendengarkan Al-Qur'an. Di surat Al-A'raf ayat 204 afwan surat Yunus ayat 57 Allah mengatakan ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian mau'izah, sehat, petuah dari Rob kalian. Bir Rabbikum, bisa dibayangin. Itu petuah bukan dari ustadz. Kita kadang kala kalau dapat nasihat dari ustadz, oh Seakan-akan nasihat itu sangat berharga sekali. Ini yang lebih berharga. Mau mir rabbikum. Petuah dari Rob kalian, dari Allah Jalla Jalaluh. Wa shifa'un lima fi sudur atau penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Wahudan petunjuk, warahmatun dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baca Quran. Jangan tinggalkan hari ini kecuali kita bisa baca Quran Karim. Usahakan satu lembar. Mau berangkat kerja Allah Subuh, nih bapak-bapak nih. Habis subuh, usahakan sama anaknya kumpul baca Quran. Anak, kan kalau sudah sore capek. Subuh itu waktu yang yang bagus lah ya. Untuk mencari rahmat Allah SWT. Kumpulin anaknya. Loh, Naji, bapak mau dengerin. baca dapat rahmat, yang dengarkan dapat rahmat. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 204 Allah mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim, maka dengarkan, simaklah, perhatikan. Kenapa sih? Kenapa kita harus memperhatikan Al-Qur'anul Karim? Sebagian orang itu bisa duduk nonton TV sejam Nonton dia TV sejam. Ibu-ibu Masya Allah sambil digendong. Ketika dengarkan Al-Quranul Karim. Udah capek, udah ganti. ganti. Channelnya. Quran cuma berapa menit dengerin? Lima menit. Yang penting kan udah dengerin Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah udah langsung dengerin Alhamdulillah. Tapi usahakan pagi hari ngaji. Sebelum kita beraktivitas. Atau setelah kita beraktivitas. Kadangkala kalau sudah mulai kerja, udah sibuk. Tapi bagaimana seorang yang memulai harinya dengan al Qur'an Al Karim? Saya punya teman Jakarta. Dia sejak ngaji, sejak kenal Islam yang benar nih ya, kenal sunnah Rasul SAW. Dia berangkat kerja mesti pagi. Habis subuh mandi semua berangkat kerja. Sampai tempat pekerjaannya itu biasanya setengah jam sebelum waktu kerja. Dia bisa baca Al-Quran setengah jam tiap hari. Kalau di rumah banyak yang gangguin. Tapi kalau kita di mobil ya sambil parkir ya nunggu belum dibuka kantor kita kemudian baca Al-Quran, kan, masya Allah, manfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran Karim. Pokoknya Quran. Sebelum buka WhatsApp, WA. Oh ada WA masuk set. Satu ayat dulu. Buka. Baca Quran. Ah, baru boleh buka WA. Bisa berapa WA yang masuk? Kalau 100 WA, 100 ayat tentu baca. Kita kita biasakan diri kita nih. Mau baca, kadang kala yang kita baca, anak terus terang, anak baca di grup-grup, ada grup lulusan teman-teman santren dulu, ya Allah omongannya itu nggak ada yang berguna. Ente di mana sekarang? Ente oh ya cuma gitu-gitu doang. Dan kita mengikutin gitu ya. Uh, masya Allah. Yang nggak bermanfaat ente sampai seperti itu. Masa Quranul Karim? Bacalah. Pokoknya setiap buka satu WA, satu BBM, satu apalah. Satu baca satu. Ya ini melatih diri kita untuk berhubungan baik dengan Al-Quran Al Karim, mencari rahmat Allah. Kemudian para jamaah, yang keempat, menghadiri majelis ilmu. Hadir ke tempat ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa majtama'a fi baitin min buyutillah kitab kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah. Orang-orang tuh yang datang ke majelis ilmu nih, subhanallah, sakinah akan turun. Sakinah tuh turun. Antum bisa bayangin, orang kalau dengarkan kajian, nggak ada yang sambil goyang-goyangin kepala. Nggak ada yang sambil goyang-goyang, aja. ada. Kenapa? Karena sakinah turun. Ketenangan, kedamaian. Tapi lihat di tempat-tempat kemaksiatan. Orang itu mesti rame. Nggak ada ketenangan seperti yang kita lihat di tempat ini. Semua pada ngomong sendiri. Tapi ketika majelis ilmu, ada yang sakinahnya sampai kebablasan. Betul jamaah. Dia ngomong Ustaz, ya Allah Ustaz, terus terang Ustaz. Anak kalau di rumah nggak bisa tidur, tapi kalau di kajian Alhamdulillah Ustaz bisa tidur. Betul jamaah. Dia di rumahnya nggak bisa tidur. Berapa banyak orang ketika khutbah Jumat, Masya Allah. Sakinah semua. Oh, Masya Allah. Ya, bukan sakinah kayak gituan lah jemaah. Tapi ketenangan. Wa rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun kepada orang yang hadir di majelis ilmu ini. Bahkan ada orang yang nggak mau, dia bukan bukan mau ikut kajian, tapi lewat. Ada rame-rame nih, ada apa kata dia. Masuk dia dan kejadian. Di, di Kuwait, di Imarat kalau nggak salah. Antara itu, di negeri Timur Tengah. Ada syekh isi kajian di masjid. Isi kajian di masjid yang hadir itu jamaah kira-kira 35 ribu orang. Masjid jaminya itu sampai keluar layar-layar televisi itu ditaruh di pinggir jalan semuanya ada dua orang Nasrani lewat. Ada apaan nih orang-orang pada diam Dia pun ikut menyimak. Karena melihat orang pada pada sunyi senyap, gak ada yang berbicara. Jama. Ketika waktu jeda, ditelepon Syekh. Ustaz, ada dua orang perempuan yang mau Islam. Baru dengar sekali datang kajian mau masuk Islam. Jama. Ketika mereka melihat itu, wasiatuhumur rahmat, rahmat Allah turun meliputi mereka. Ketika semua selesai kajian ini, kalau kita dari tempat-tempat kemaksiatan kita pulang bawa dosa. Tambah tuh dosa kita. Tapi kepada orang-orang yang pulang dari pengajian akan dikatakan kepada mereka, Kumu mangfuron lakum. Kalian silahkan pulang semuanya. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Berapa kali kita akan datang ke pengajian kalau seperti itu? Kalau setiap kali kita datang kajian rahmat Allah turun dosa kita diampuni oleh Allah. Pernah malaikat protes pada waktu itu. Bukan protes, dia mengatakan, "Ya Allah, inna fihim rajulan laisa minhum." ada yang di majelis itu bukan termasuk yang ikut kajian, cuma lewat terus duduk di sana dengerin tuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Umul qaum La yashqa bihim jalisu. Mereka adalah orang-orang siapa yang duduk sama mereka nggak akan sengsara. Siapa yang duduk sama mereka? Dotung majelis ilmu ini dengerinlah sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Yang penting betul zaman daripada antum tidur di luar sana. Insya Allah akan kasih rahmat kita. Kemudian yang terakhir dalam kajian ini istighfar ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Semua banyak dosa. Semua ya demi Allah yang menciptakan langit tujuh lapis. Andai kata setiap kita berbuat dosa itu ada hitam di wajah kita dan eh, tangan kita. Kemudian mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Kita nggak bakal kumpul di tempat ini. Tapi Allah itu latif. Allah itu maha lembut. Allah itu maha pengampu. Dia tutupi dosa-dosa kita. Sehingga Anda bisa menyampaikan ini dengan dosa-dosa yang Allah tutupi. Dan antum bisa sampai ke tempat ini dengan dosa-dosa yang Allah tutupi. Dan itu rahmat Allah kepada kita. Di surat Az-Zumar ayat 53 Allah mengatakan, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم Qul katakan Muhammad sampaikan kepada hamba-hambaku yang mereka putus asa atas diri mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Kenapa? Innallaha yang dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Iya. Ustaz, orang berbuat syirik, Allah ampuni dosanya kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zina, membunuh, memperkosa, mencuri, apapun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semua dosa Allah ampuni. Terus kalau kita mau cari rahmat Allah, istighfar yang banyak. Allah bercerita tentang Nabi Saleh ketika berdakwah kepada kaumnya. Apa kata dia? Laula tastaghfiruna. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turham. Kenapa kalian ini nggak meminta ampun sama Allah? Andai kata kalian minta ampun sama Allah, Allah akan ampuni dosa ampuni. Dan yang lebih dari itu, turhamun. Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi, sebagai penutup acara ini. Jadi tutup, Ustaz. Ah, anak ikut ya. Kalau suruh tutup, tutup. Afon seharusnya beliau yang ngomong ditutup gitu kan. Nah, semua amal soleh Waktu materi 15 menit lagi jam Alhamdulillah. Masih panjang. Bagaimana, Anak. Sebagai penutup. <laughs> Sebagai penutup. Nah. Untuk mencari rahmat Allah. Semua amal soleh. Semua amal kebajikan. Kita melakukannya untuk mencari rahmat. Apa saja? Sholat, zakat, puasa, haji, semuanya berbagi. Itu untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ilmunya dan rahmat. Tentang ilmu Allah dan rahmat Allah. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Ilmu Robku itu meliputi segala sesuatu. Beda dengan kita yang punya perusahaan. Kita bikin perusahaan. Kita bikin perusahaan. Ditanya, Bapak ngidupin mesinnya. Oh itu bukan urusan anak. Anak cuma yang bikin. Dia nggak punya ilmunya sedetail-detail nggak punya. Tapi wasi rabbi kulla syai'in ilmu. Allah punya ilmu dengan berapa jumlah bilangan pasir di pantai. Allah tahu secara detail. Allah tahu berapa jumlah daun yang tiap malam jatuh. Kemudian kapan dia kering dan sampai kapan dia basah. Kemudian ketika dia menjadi pupuk nanti, Allah tahu siapa yang akan mengambil pupuk itu. Dan pupuk itu akan ditaruh di tumbuhan apa? Allah tahu. Wasi'a rabbi kulla syai'in Allah tahu dengan tentang kita. Allah tahu kapan jantung kita akan berhenti dan berapa jumlah darah yang mengalir di tubuh kita Allah tahu Masya Allah wasi'a rabbi kulla dan ternyata rahmat Allah sama Allah mengatakan warahmati wasi'at kulla dan rahmatku meliputi segala sesuatu jadi semua ciptaan Allah itu ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah mengumpulkan ilmu dan rahmatnya ini dalam sebuah ayat dengan mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Terus, gimana kita mendapatkannya? Kita udah dengerin tuh tadi penjelasan bagaimana cara-cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surat Al-A'raf ayat 156 Allah mengatakan warahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa aktubuha. Lilladzina yattaqun. Wa yu'tuna zakah. Walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku meliputi segala sesuatu dan aku akan mencatatnya, menetapkannya, menulisnya untuk siapa? Lilladzina yattaqun. Yang pertama buat orang-orang yang bertakwa. Kalau bicara surga, untuk siapa disediakan? Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Rahmat Allah akan Allah tulis untuk orang-orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Kita semua tahu takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Takwa itu membangun benteng yang kuat antara kita dengan api neraka. Wa yu'tuna zakah dan mereka suka membayar zakat, mengeluarkan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan mereka orang-orang yang percaya dengan ayat-ayat kami. Allah di sini menyebutkan tentang zakat. Karena banyak di antara kita yang memahami takwa itu hubungan kita sama Allah aja. Maka Allah ingatkan bahwa ada hubungan kita dengan manusia yang perlu dijaga hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain yang perlu dijaga. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kucing. Kucing. Kenapa Ustaz? Ini kucing bukan manusia. Nah, Islam seperti itu. Islam itu menghargai kucing sebelum menghargai manusia. Dan seorang yang berbuat jahat kepada kucing, kalau dikatakan sekarang di barat ada orang-orang yang menghormati kucing ya, kalau mendolimi kucing bisa dipenjara, dalam Islam mendolimi kucing bukan dipenjara, masuk neraka. Hukumnya neraka. Walaupun sholat, walaupun zakat, puasa, gara-gara kedoliman dia kepada kucing bisa masuk. Maka hati-hati. Ingat. kalau ingin dapat rahmat Allah, jaga hablum minallah dan jaga hubungan kita dengan manusia. Hada wallahu alam bisawab. Kalau benar yang anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu diri diri anak sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya kita sudah sama-sama mendengarkan Cukup panjang lebar tentang Bagaimana kita melihat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas ya dan bagaimana dampak negatif atau mudarat yang akan kita terima ketika rahmat Allah itu lepas dari kita. Oleh karena itu, tadi Ustaz sudah menyampaikan beberapa usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar rahmat Allah itu sampai kepada kita dan mudah-mudahan itu bisa kita usahakan. Dan berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Ini kita bagi dua dulu. Pertanyaan cukup banyak di sini. Ada kemungkinan kalau dijawab semua, kita perlu satu daurah lagi khusus untuk menjawab pertanyaan kelihatannya Ustaz. Jadi kita akan coba <laughs> kita akan coba bagi saja. Di sini pertanyaan yang masuk di ikhwan juga banyak, di akhwat juga banyak. Kita buat setengah-setengah dulu, setengah bagian untuk ikhwan, setengah bagian untuk akhwat. Fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizal Fadli Nur Hadi. Bismillah. Ustadz, teman saya dulu nggak suka dengan kajian sunnah. Namun baru aja pekan lalu Allah kasih hidayah untuk menyukai kajian sunnah. Malam kemarin dia naik motor menuju Bandung untuk ikut kajian Ustadz Syafiq. Dan di tengah jalan kecelakaan dan meninggal dunia yarhamuhullah. Mudah-mudahan jemaah. Itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada dia. Antum ingat dengan seorang yang membunuh seratus nyawa. Dia membunuh seratus nyawa. Kemudian pada akhirnya dia bertemu dengan sosok orang alim yang memberikan petunjuk kepada dia agar dia bertobat. Tapi dengan catatan dia harus meninggalkan tempat tinggal dia. Dan dia pindah, meninggalkan kampung halamannya. Belum sempat berbuat kebajikan sama sekali. Di tengah jalan dia mati. Dan Allah dekatkan dia dari kampung yang baik. Lalu Allah mengampuni dosanya dan dia masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara kita ini sabik yang namanya ya, mahasiswa Polban dari Bandung Barat Allah yarhamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat masuk ke surga Allah Jalla Jalaluh. Apa sih yang dicari di dunia ini jemaah? Mau umur panjang ya. Mau umur sampai 70 tahun, 80 tahun. Semua bakal mati. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika ditawarin tambahan umur. Tambahan umurnya itu sejumlah bulu sapi jantan yang ketutup tangan ini. Jadi kalau ditaruh di tangan tuh sejumlah bulu yang tertutup itu akan ditambah umur Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya, "Tsumma mah?" Setelah itu apa? Tsummal maut. Setelah itu tetap mati. Kata Nabi Musa, kalau nanti mati, sekarang mati ya sekarang aja. Kata Nabi Musa. Sama-sama mati. Kita semua bakal mati. Tapi bagaimana kematian kita jadi husnul khatimah dan kita doakan mudah-mudahan yang meninggal jadi husnul khatimah dan kita semua di sini juga dikasih husnul khatimah sama Allah SWT. Ustadz, saat ini banyak orang yang membaca Quran menggunakan HP, bukan mushaf. Padahal HP sendiri sering dibawa ke toilet. Bagaimana hukumnya? Padahal bacaan Quran termasuk rahmat Allah Pertanyaannya, mana yang paling afdol untuk dibaca? Kebanyakan orang hanya melihat simpelnya. Syukron. Barakallahu fikum. Iya. Kalau berbicara antara mushaf dengan HP, tentunya berbeda. Kalau kita mau pegang mushaf, ada hukum-hukumnya berkaitan dengan mushaf. Nabi alaihi wasallam mengatakan, La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Sedangkan HP semua orang boleh pegang. Mau inti berwudu, nggak berwudu, boleh. Orang yang sedang datang bulan, boleh. Kemudian kita lihat jumhurul ulama dari imam yang empat berpendapat tidak bolehnya perempuan yang datang bulan untuk pegang mushab. Itu jumhur ulama berpendapat tidak boleh pegang Al-Quranul Karim bagi wanita yang datang bulan. Tapi untuk HP boleh. Mau baca Quran pakai tablet, pakai apa boleh. Bagaimana sekarang lebih baik mana? Tentunya lebih baik pegang Al-Qur'an Karim. Namun tidak semua orang bawa Al-Qur'an Karim. Kalau ada mushaf, kita di masjid dan ada mushaf, jangan baca pakai HP. Karena HP-nya baru beli saya. Insya kadang gitu jemaah orang tuh. Dia kan Gak pernah beli HP yang gede-gede itu. Gak tahu baru beli. Biasanya ke masjid baca pakai mushaf. Ketika ke masjid, soft pertama. Depannya mushaf semuanya. Dia keluarkan HP-nya. Dia lihat nih. Gak lihat nih, mushaf anak. <laughs> Allah. Cuma nggak gak bener lah kayak gitu. Cuma. Ya, jadi kalau memang nggak ada mushaf, pakai HP. Nggak masalah. Itu itu juga sebagai sarana ya. Kalau lebih afdol, tetap afdolnya pakai Al-Quran pakai mushaf Barakallahu Mungkinkah memperoleh rahmat Allah tanpa melakukan cara-cara yang sudah diuraikan tadi? Mungkin, Ya. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Apakah orang ada rahmat Allah yang umum? Rahmat Allah umum ini semuanya dapat. Yang kafir, yang muslim dapat. Kita lihat sekarang. Orang-orang kafir sehat, apa dikasih apa. Secara dunia nikmat kita lihat mereka itu dapat. Tapi rahmat yang berupa tadi anugerah Allah, ketenangan, ketentraman, ya, keimanan itu cuma untuk orang-orang yang beriman. Jadi ada rahmat Allah yang secara umum itu untuk semuanya, tapi rahmat Allah yang khusus buat orang-orang yang beriman itu tentunya harus dengan cara-cara yang tadi. Karena Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal mu'minin. Rahmat Allah itu dekat terhadap untuk orang-orang yang beriman. Tapi yang jelas tadi yang sampaikan terakhir bahwasanya semua amal kebajikan kita insya Allah mendekatkan dia kepada rahmat Allah jalla jalla. Assalamualaikum, jika kita menemukan kumpulan semut di tempat yang kita tidak sukai atau di tempat yang kita ingin bersihkan, apa kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan tanpa membunuh semut-semut tersebut? Seringkali kita malas menunggu para semut bubar. Dan kira-kira jalan terbaiknya bagaimana? Apa nggak bisa untuk kasih ceramah di situ, Lagi lewat gitu syuf ini rumah ana ini. Kita membunuh semut itu nggak boleh apabila semut itu tidak mengganggu. Tapi kalau semut itu mengganggu, maka kita boleh membunuhnya sebatas yang penting dia itu pergi. Bukan semuanya dihabiskan. Satu semut yang gigit, masya Allah. Mana sarangnya? Cari, cari sarangnya. Sarangnya di rumah tetangga. Assalamualaikum. Ada apa mas kata dia? Saya ada sakit hati. Sama semut di rumahnya bapak gitu. Oh, padahal sudah dibunuh sama dia yang gigit dia itu. Nah, jadi kita boleh membunuh semut itu ya sesuai dengan pokoknya dia itu semengganggunya kita. Ya kalau dia mbak tidak mengganggu ya biarkanlah. Karena memang ada semut-semut yang mengganggu tentunya. Sekarang itu ada alhamdulillah yang modelnya seperti seperti kapur ajaib tuh. Jadi kapur ajaib itu mengusir dia. Mati enggak? Mati kalau yang bandel. Kalau yang bandel yang lewatin itu dia mati. Tapi kalau yang enggak bandel, yang lihat teman-temannya udah pada teler, ah, anak pindah gitu. Ya dia akan <laughs> akan pindah gitu jemaah. Kan kita harus berbuat baik kepada binatang. Bagaimana dengan cicak? Nah, jadi ada binatang-binatang yang kita diperintahkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim untuk membunuhnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memotong tangan orang yang mencuri. Allah memerintahkan kepada kita untuk memenggal kepala orang yang membunuh. Kenapa? Rahmat. Ternyata ada binatang-binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Di antaranya ular, kalajengking. Itu di tanah haram, di luar tanah haram, kita diperintahkan untuk membunuh. Kemudian kambing, ka, anjing yang jahat, anjing yang ganas, itu boleh. Kemudian cicak. Termasuk yang membunuhnya dapat pahala. apa itu tidak bertentangan dengan rahmat? Enggak itu rahmat buat kita. Ketika kita membunuh itu, kita ingat ya Allah. Allah mau kasih pahala sama kita. Tapi kenapa Allah ciptakan cicak banyak Ustaz? Ya Allah mau kasih pahala banyak buat antum. Berarti nah itu rahmat dari Allah. Ada orang yang nggak punya pekerjaan, kerjaannya cuma berburu cicak. Dapat rahmat dia. Ustaz, Ana nih nggak bisa ngisi pengajian Ustaz ya. Tapi nggak apa-apa lah, Ana mau ke rumah ikhwan-ikhwan. Ana mau berburu cicak cari rahmat Allah SWT. Betul. Dan untuk melihat cicak itu sebagai sumber penyakit, tapi banyak orang juga yang makan dari cicak. Dan artian makan dari cicak itu maksudnya dia dapat uang karena bikin obat, bikin apa sehingga cicaknya bisa mati, bisa apa. Dia akan berarti makan dari cicak, kayak yang makan dari nyamuk tadi itu. Bukan makan cicak. Ustaz, apa ciri apa ciri-ciri atau tanda-tanda rahmat Allah dicabut karena ketika rahmat Allah dicabut bisa berupa kesenangan atau musibah. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa rahmat Allah itu dicabut? Jazakallah khairan. Masya Allah. Bagus pertanyaan ini. Tuh. Kita tahu dari mana Ustaz? Kalau kita dikasih rizki. Kasih rizki sama Allah. Ganti mobil rumah tambah luas, perusahaan tambah jaya. Kita tahu dari mana tuh rahmat Allah dicabut apa dikasih rahmat Allah Subhanahu Kalau nikmat itu membuat kita dekat sama Allah, insya Allah rahmat Allah turun. Kalau setelah kita usahanya berhasil, masih sering kajian, berhasil. Rahmat dari Allah SWT. Tapi ada orang yang Masya Allah, ketika usahanya masih sulit ya, Masya Allah, Sabtu mesti hadir kajian. Ketika usahanya tambah besar, tinggal hari Ahad doang. Ente kenapa Sabtu? Ya gimana? Anak buka toko, kata dia. Kalau anak tutup kan menolak rizki dari Allah. Aduh, bahasanya sudah sudah nolak rizki dari Allah. Itu hati-hati rahmat tuh dicabut tuh kayak gitu. Jadi kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita dekat sama Allah, rahmat. Musibah yang Allah turunkan kepada kita membuat kita dekat ke masjid rahmat. Tapi kalau menyebabkan kita dapat musibah, kita lebih sering ke kafe daripada ke masjid, ah, itu dicabut rahmat Allah. Dan kita lihat kebahagiaan seorang yang ke kafe itu malam hari yang dia punya permasalahan, lalu dia ke kafe minum minuman. Kebahagiaan itu hanya di tempat itu. Ya. Keluar dari tempat itu, hilang. Dia akan marah-marah sama istrinya. Dia tapi rahmat Allah. Tadi orang di penjara, gimana bisa tahu penjara itu rahmat Allah swt? Banyak pejabat-pejabat yang tahu rahmat Allah di penjara. Gak pernah dia puasa Senin Kemis kecuali di penjara. Berarti kan rahmat, itu alhamdulillah Iya gitu. Iya kalau dari dulu masuk penjara kan lebih banyak pahala anak gitu kan. Betul, ada yang di penjara cuma setahun mama gitu kan. Tapi dia kenal Allah di penjara aja ya, mah. Antum bisa bayangkan mereka itu sholat malam, ya, masya Allah ngaji. Ketika jadi pejabat lima tahun, tujuh tahun nggak pernah dia pegang al Qur'an Karim. Berarti rahmat buat kau penjara itu. Nah, tapi kalau dia di penjara masih sering kabur dari penjara, oh itu bahaya itu jemaah. Nah, Ustaz, hal apa yang menyebabkan rahmat Allah dicabut? yang bertentangan dengan apa yang menyebabkan rahmat Allah itu turun. Kita nggak mau berdoa sama Allah, itu menyebabkan rahmat Allah dicabut. Kita nggak mau ngaji, kita nggak mau berbagi sama orang, itu menyebabkan rahmat Allah dicabut. Bayangkan tiap hari Allah menurunkan dua malaikat khusus tiap pagi. Mamin yaumin illa wa malakani yanzilani tidak ada satu hari pun yang berlalu kecuali ada malaikat yang turun pagi ini. Pagi hari turun. Yaqulu ahaduhuma. Salah satu di antaranya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Doanya cuma yang satu berdoa khusus. Ya Allah berikan kepada orang yang suka berbagi ganti. Dan berikan kepada orang yang pelit itu kehancuran di harta. Sudah kerjanya malaikat itu aja doanya. Maka kalau kita ingin rahmat Allah, ya berbagilah sama orang. Jangan. Manusia itu ada jamaah yang beralih dari mengumpulkan rizki. Kita mengumpulkan rizki, nggak masalah. Bukan mengumpulkan rizki, Afan. Ada satu fase kehidupan kita. Kita mencari rizki untuk kehidupan kita. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil artu wabtagu min fadlillah. Carilah fadlullah tabaraka taala. Namun terkadang manusia itu akan sampai fase menumpuk rizki. Bukan mencari rizki lagi. Tapi menumpuk. Fasenya sudah beda. Jadi pada waktu yang biasanya dia itu uh, cari rizki dapat dia makan kemudian dia buat yang bermanfaat sudah dia udah cukup tuh semua fasenya sekarang numpuk kerjanya cuma Ngitung duit kerjanya. Buka lemari besinya. Sambil duduk dari jauh dilihat. Masya Allah. Udah banyak. Udah masuk. Dan ada orang-orang yang kerjanya nggak numpuk duit. Tapi selalu lihat saldo. Saldo. Berapa saldo jadi ATM? Oh sekian. Kurang banyak masih. Masya Allah. Sampai marah seperti itu. Hati-hati rahmat Allah kadang-kadang dicabut. Udah. Karena kita yang ada di benak kita adalah numpuk. Dan belum tentu itu rizki kita loh. Belum tentu. Kalau mak mengatakan rizku mayan fauka. Rizkimu adalah yang bermanfaat buat engkau. Itu rizkimu. Tapi kalau uang yang kau tumpuk belum tentu rizkimu. Bisa jadi udah dikumpulin, udah ngumpul nih 2 miliar. Dikunci, sore mati orang. Selesai, rizkimu. Bukan, bukan rizki. Rizki yang bermanfaat dengan engkau. Jadi tadi kalau kita lihat kita rizki yang kita dapatkan itu membuat kita dekat sama Allah ya. Masya Allah. Itu insya Allah salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita. Nah, bagaimana solusinya agar kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah ketika kita selalu diuji dengan musibah kesulitan yang bertubi-tubi. Jamil jitan. Ini pertanyaan menyangkut kita semua. Kadang kala kita nih, Ustaz, dapat musibah, musibah lagi, musibah itu tidak pergi-pergi. Membuat kita putus asa. Sebagian orang mau loncat bunuh diri atau apa karena merasa musibah itu terlalu besar. Bagaimana supaya kita bisa tidak putus asa dari rahmat Allah SWT? Yang pertama, melihatlah kepada besarnya rahmat Allah SWT. Kita lihat. Kita musibahnya umpamanya utang. Ada orang yang musibahnya Ustadz ustadz ini kadangkala jadi tempat curhatan semuanya. Yang mau minta jodoh, ngomong sama ustadz. Yang mau bayar utang, ngomong sama ustaz. Macam-macam kita gitu, seperti itu. Ada orang yang sampai putus asa ngomong sama anak. Subhanallah. Saya tanya sama dia, Mas, sampean mas, kalau matanya diambil buat bayar utang itu mau? tak mau. Ustaz. Berarti nikmat mata tuh lebih besar daripada utangnya mas. Kita kadang-kadang melihat nikmat itu kepada duit. Sehingga kita lupa dengan nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada kita jemaah. Orang sakit umpamanya dia. Ya sakit stroke umpamanya. Subhanallah. Bukankah dia masih bisa melihat? Nikmat Allah nih mata bisa melihat kau. Mau umpamanya diganti itu. Kau nggak stroke tapi buta. Enggak lah, lebih baik aku bisa melihat walaupun stroke. Berarti nikmat Allah tuh banyak. Maka jangan putus asa dari nikmat Allah. Melihatlah kepada luasnya nikmat Allah kepada kita. Pahami hal itu. Insya Allah kita akan dapat mensyukuri nikmat Allah kepada kita dan tidak putus asa dan doa terus. Nabi Ayub alaihissalam berapa tahun berdoa cuma? Kita berdoa dua tahun udah capek. Nabi Ibrahim minta anak berapa tahun doanya? Robbi habli minas salihin. Minta. Sampai tua renta, sampai istrinya itu sudah tua, udah putih, semua udah keriput. Semua. Baru punya anak. Kita kadang-kala nggak punya anak, 40 tahun, Berdoa terus dari um, menikah umur 30. Umur 40 tahun berdoa 10 tahun. Umur 50 tahun berdoa. 51 berhenti berdoa. Kenapa berhenti? Ya, kalau anak punya anak sekarang Ustaz, susah. Dia seakan-akan Allah nggak bisa bikin dia punya anak ketika umurnya 50 tahun. Ada orang umur 54 tahun punya anak. 60 tahun punya anak ada. Kalau Allah mau kasih, minta aja kita. Minta, tugasmu minta. Jangan putus asa. Maka para jamaah berdoa. Tadi Nabi, Nabi Yakub alaihissalam berapa tahun berdoa sehingga Yusuf dikumpulkan sama dia kembali? 40 tahun. Kita masa baru 10 tahun berdoa udah putus asa. Nah, Katanya dalam Al-Quran kita bisa masuk surga karena Allah. Bukan karena amal kita. Tapi Allah juga menyuruh kita beramal soleh. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Begini jamaah. Seorang hamba itu akan masuk surga dengan rahmat Allah. Amalan kita itu mengantarkan menjadi penyebab rahmat Allah. Jadi amal soleh kita itu sarana untuk mendapatkan rahmat Allah swt. Bukan pengganti. Soalnya kalau mau diganti, nggak masuk jamaah. Anda orang bekerja lah sekarang ya. Anda mau kasih contoh. Antum punya mobil. Antum punya mobil tahun 84. Uh, udah udah jelek mobil antum tuh. Antum punya teman. Antum kerja sama teman itu tiap hari digaji 100 ribu. Tiap hari digaji 100 ribu. Suatu hari antum datang kepada dia. Bang, mobil anak bang ini bang. Gantilah sama Alphard bang. Mobil dia. Minta ganti sama Alphard. Apa kata bosnya? Ambil tuh Alphardnya tuh. Bawa pulang. Kau taruh mobil sini. Apakah mobil itu sebagai pengganti Alphard? Apa sebanding untuk menggantikan mobil yang mewah? Terus kenapa kok dikasih? Kan karena kasih sayang dia kepada orang. Dikasih. Jamaah kita ini sholat dengan nikmat dari Allah. Kita rukuk dengan nikmat dari Allah. Kita sedekah dengan nikmat dari Allah. Kita haji dengan nikmat dari Allah. Semua kita lakukan dengan nikmat sama Allah SWT. Lalu apakah pantas yang kita amalkan selama 70 tahun saja? Menggantikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian selama-lamanya. Tak sebanding. Orang di dunia aja bekerja untuk mendapatkan uang yang banyak dari pagi sampai sore. Ada orang bekerja dari pagi sampai sore dapat 50 ribu. Sebanding kata dia, ya sebanding saat kerjaan kayak gitu. Dia merasa sebanding, kerja 8 jam. Dapat duit 50 ribu. Terus apa sebanding sholat kita yang cuma berapa menit dalam sehari? Itu menggantikan surga Allah SWT. Jadi, amal soleh itu sebab mendapatkan rahmat Allah, sebab masuk surga. Tapi amal soleh itu bukan pengganti surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz. Dari tadi 15 menit, tentu kasih. Nah, apa tanda konkret orang yang diberi rahmat Allah? Udah selesai itu tadi. Ustadz, apakah ketika orang yang bertolabul ilim bukan karena mengharap ridha Allah, tetapi datang karena ada idola? Apakah rahmat Allah akan turun kepadanya? Ketika datang ke tempat ini, tetap niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau hubungannya karena ustadznya fulan, anak seneng dengan apa yang disampaikan, umpamanya nggak masalah. Tapi tetap tujuannya lillahi ta'ala. Apa tujuan lillahi ta'ala itu? Yang pertama, raf'ul jahli an nafsi. Tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Dia datang, ya Allah aku kepingin dapat ilmu. Aku kepingin ngerti, seperti itu. Insya Allah Allah akan kasih rahmat. Tapi jangan tujuannya cuma melihat ustadznya. Soalnya siapa yang datang? Ustadz Syafiq. Ah, anak mau hadir. Ya, Ustadz Syafiq sambil main HP dia. Inti hadir, anak cuma mau melihat ustadznya doang. Kan? Gak mau dengarkan ceramahnya. Itu gak dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Jadi gitu. Jadi memang kalau kita lihat fenomena yang terjadi, orang itu punya idola jangan menjadikan ustadz idola. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin cari idola, yang ingin cari petunjuk, cari suri tauladan, hendaklah dia mencontoh orang-orang yang sudah mati. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah orang yang masih hidup itu dia tidak aman dari fitnah Allah Subhanahu wa taala. Allah nas'alullah an yatsabbitana ala dini. Minta sama Allah supaya Allah menetapkan kita di atas agamanya. Baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini doa. Rabbana wahai Rabb kami, Jangan kau palingkan, kau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah engkau berikan kepada hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan berikan kepada kami dari dirimu rahmat. Agak antal wahab. Kau maha memberi. Minta rahmat Allah SWT. Kenapa kalau kita idolakan ustadz-ustadz ya? Ya kita harapan ustadz-ustadz kita semuanya dijaga sama Allah SWT. Satu ustadz yang sudah senior ya. Bandung ada Ustadz Abu Haidar, di Jakarta ada Ustadz Yazid, Ustadz Hakim, ya Ustadz-Ustadz kita yang semoga Allah menjaga mereka semuanya. Kita harapan mereka semua husnul khatimah. Dan yang muda-muda semua husnul khatimah. Tapi nggak tahu. Jangan. Pernah di Saudi sana. Ada kalau nggak salah Abdurrahman Al-Qasimi. Qasimi dia punya nisbat. Dia sekolah di Mesir. Dia termasuk yang pinter mahasiswa di Al-Azhar. Dia suka mengkritiki, mengkritisi gurunya. Akhirnya sampai ribut tentang masalah tauhid dan syirik. Akhirnya dia di DO oh, dari perguruan tinggi. Dia akhirnya menulis sebuah kitab. Sirah Baina Tauhid wa Syirik. Seperti judulnya, Anda nah, lupa. Pertarungan antara Tauhid dan kesyirikan. Itu yang dia tulis di sana. Tiga jilid. Kalau nggak salah bukunya. Seribu berapa halaman kita. Masya Allah, bukunya itu indah sekali. Bahkan di mana-mana bukunya dibaca. Sampai disebutkan imam Masjidil Haram itu menyebutkan nama dia dan bukunya. Tak akan akan dia sebutkan fulan ini dengan kitabnya sudah beli tiket masuk surga. Karena indahnya buku tentang pembelaan kepada la ilaha illallah dalam kitab itu. Dapat berapa tahun? sebelum dia mati. Mati dalam kondisi mulhid. Dia nggak percaya sama Allah subhanahu Maka kita nggak tahu. maka yang antum kalau mau cari idola, idolakanlah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Idolakan sahabat-sahabat Nabi. Idolakan Mus'ab bin Umar. Idolakan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Kalau yang hidup kayak gini jamaah, wallah nas'alullah husnul khatimah. Kita minta kepada Allah husnul khatimah. Nah, anak anak-anak pernah bertanya, kenapa Allah menciptakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan? Seperti bangkai, babi, riba dan lain-lainnya. Mohon pencerahannya. Apa harus anak jelaskan kepada anak-anak tentang hal itu? Yang pertama, berkaitan dengan pertanyaan anak bukan anak aja. Kadang-kadang orang dewasa tanya juga seperti itu. Kita harus kasih tahu dia bahwa yang memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah malikal mulk. Kita kata, "Nak, kau tahu semua yang di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala." Kau lihat bintang-bintang, kau lihat ikan dengan warnanya yang indah di akuarium kadang kala pepohonan, bapak, dirimu, semuanya Allah. Dan Allah menciptakan pasti ada hikmah. Terus apa hikmahnya? Banyak. Kalau mau bicara hikmah Allah SWT. Hikmah yang pertama adalah untuk menguji kita. Kita taat apa enggak? Seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Diuji nggak boleh makan pohon. Yang dikatakan oleh iblis nama pohonnya apa? Pohon huldi. Penamaan itu siapa yang memberi nama? Iblis, jemaah. Maka kita jangan ikut-ikutan. Ada yang bertanya, Ustaz, apa nanti di surga kita masih bisa melihat buah huldi? Anak mau, Masya Allah. Ini dibohongin sama iblis, mau dia. Iblis bohongin kita, bukan. Bukan buah huldi. Iblis mengatakan, Hal adulluka ala syajaratil huldi mau nggak aku kasih tahu engkau kepada pohon khuldi. Pohon khuldi artinya pohon keabadian. Artinya, pohon itu pohon biasa. Para ulama menjelaskan pohonnya itu disebutkan pohon gandum yang bagus, yang yang lainnya bagus. Tapi tujuannya untuk menguji. Antum nantilah ke rumah lah. Ke rumah, anak kecil tuh kalau nak jangan naik-naik, nak. Naik dia. Tapi ngomong mau nak, nak, naik, nak, naik terus sampai jatuh, nak nggak naik dia. Anak-anak itu coba suruh itu Di tempat kita ada seorang ustadz, kalau ada anak kecil naik pohon kata dia, apa kata ustadz? Eh naik terus yang tinggi sampai jatuh. Turun dia sama. <laughs> suruh naik yang tinggi sampai jatuh. <laughs> Enggak, kata dia. Itu manusia itu, ya kita katakan yang dilarang itu hikmah yang pertama adalah untuk menguji. Apakah kita taat sama Allah SWT. Yang halal banyak, yang haram tuh sedikit. Tapi biasanya yang haram itu disukai sama manusia. Kemudian kalau hikmah dari riba, apa saja yang dijelaskan tentang hikmah-hikmahnya. Ini pertanyaannya, dari tadi banyak pertanyaan bagaimana agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. jika membaca Al-Quran, sholat wajib, sunnah, dan amalan yang lain saya lakukan. Namun tidak ada rasa kedekatan antara saya dengan Allah. Rasanya biasa-biasa saja. Ustaz, tidak ada kenikmatan yang biasa yang bisa saya nikmatin. Dapat itu rahmat dicabut. Apakah itu rahmat dicabut oleh Allah SWT? Mohon solusinya. Iya jemaah. Banyak di antara kita yang sudah lama jadi orang Islam, tapi tidak merasakan indahnya jadi orang Islam. Biasa-biasa aja. Gak ada sesuatu yang wah itu diri kita. Ternyata penyakitnya di diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan semua orang ini muslim bisa. Walau sya'allah Allah la ja'alan nasa ummatan wahida. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan semua manusia itu umat yang satu, muslim. Tapi Allah tidak mau hubungan hamba dengan Allah itu karena keterpaksaan. Dipaksa. Seperti seorang polisi yang memaksa orang-orang untuk untuk latihan mamanya. Tentara memaksa anak buahnya untuk latihan. Kalau terpaksa nggak nyaman. Makanya di dalam Islam itu la ikroha fiddin. Nggak ada paksaan dalam beragama, enggak. Allah ingin hubungan hamba dengan pencipta itu berdasarkan cinta dan kasih sayang. Allah mensifatin orang-orang yang beriman, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kecintaannya itu sangat besar kepada Allah. Lebih besar daripada kecintaan orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan mereka. Maka kita tidak akan bisa merasakan jadi orang Islam. Nikmatnya jadi orang Islam ini kecuali dengan cinta. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal yang apabila tiga hal ini ada di diri hamba, niscaya dengan tiga hal itu dia akan merasakan manisnya beriman. Manisnya sholat. Sholat itu seperti Nabi SAW sholat. Nabi mengatakan kepada Bilal apa? Ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, bikin kita beristirahat dengan sholat. Kebanyakan orang, kalau selesai sholat baru istirahat oh, alhamdulillah sudah sholat saya. Seakan-akan sholat itu beban yang ada di diri dia. Ketika masuk waktu sholat lagi, beban itu datang lagi buat dia. Aduh, eh sholat, sholat. Kenapa? Iya, kalau sudah sholat tuh kayak nggak ada beban di diri kita. Karena buat dia jadi beban. Maka orang yang seperti ini tidak akan merasakan nikmatnya sholat itu sendiri. Ketika dia sholat, yang ada di harapannya, bagaimana imamnya bacaannya nggak panjang namanya baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang banget. Kan nggak nikmat kita karena kita tujuannya datang ke masjid selesai. Kalau ingin merasakan nikmat itu yang pertama kata Rasulullah SAW, Allah, wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala galan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari istri dia sendiri. Lebih dari jiwa dia sendiri. Lebih dari apa aja yang ada di muka bumi ini. Kalau kita sudah melakukan itu, kita baru akan merasakan. Kita melihat bagaimana orang yang senang dekat sama pejabat. Dia kemana-mana dampingin pejabat. Ya atau sama orang kaya lah. Ditanya, ente mau ke rumahnya Fa, rumahnya Fulan kata dia. Ente kok seneng banget ke rumah Fulan ya? Ya gimana nggak seneng anak ke sana kata dia. Anak kalau ke tempat dia itu pulang mesti bawa duit kata dia. Dikasih duit, makan enak. Di sini dia merasakan berangkatnya dia ke rumah Fulan suatu kenikmatan, bukan beban. Tapi coba dia berangkat ke rumahnya Fulan karena perintah. Eh ente ke sini. Aduh kata dia. Apa ini? Tapi ketika dia lihat, enggak, orang ini orang baik. Yang bikinkan rumah anak dia. Kemudian yang menyekolahkan anak-anak semuanya dia. Kemudian yang tiap bulan memberikan santunan kepada dia. Terus inti ke rumah dia, ya senenglah anak sama dia. Cinta sama dia. Maka coba tumbuhkan cinta kepada Allah SWT. Jadikan Allah lebih kita cintai daripada tempat kerja kita ketika azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya Allah. Sehingga orang yang beriman itu hatinya bergantung di mana? Di masjid. Bukan di pasar. Tubuh dia silahkan. Tubuh dia di mana saja berada. Dia di pasar, dia di tempat kerjanya, dia di jalan, tapi hatinya bergantung di masjid. Sehingga ketika dia ke masjid itu dia mendatangi hatinya. Antum bagaimana ketika mendatangi kekasih antum? Dari jauh kelihatan, ya Allah. Mulai masuk masjid dengan kaki kanan kita masuk, buka pintu masjid. Bismillah. Dengan nama Allah. Allah lagi yang disebut. Wassalatu wassalam ala rasul. Nabinya diingat. Salawat buat Nabi. Allahumma. Allah lagi disebut. Iftahli abu rahmati. Baru kita akan merasakan. Ada orang minta-minta sama kita. Kita butuh semua fulus itu. Eh, tapi anak minta duit ini nanti anak dapatkan di padang mahsyar nanti. Fadol nanti. Ya Allah, mudah-mudahan tuh duitku ada di padang mahsyar nanti ya Allah. Allah dan Rasul terus dalam kehidupan dia. Jalan naik mobil Allah yang diingat. Turun mobil Allah. Makan bismillah. Selesai makan yang diingat Allah lagi. Mau tidur Allah yang di, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah Abdullah. Yang kedua, Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cinta kepada orang kecuali karena Allah. Ini sebagai pelengkap dari yang pertama. Dia cinta sama istrinya karena Allah. Istri cinta kepada suaminya karena Allah juga. Ketika suaminya tidak taat, ketika suaminya melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar yang diharamkan oleh syariat, dia lebih memilih berpisah daripada dengan suaminya daripada anak harus kumpul dengan engkau. Aku lebih cinta kepada Allah. Ingat seperti itu. Cinta sama temannya bukan karena maslahat. Dan yang ketiga, nih. Wa ayyakraha ayya'uda ilal kufri. Ba'da an anqadahu Allah min kama yakrah ayyuqdhafa Dia benci masalah hati lagi. Untuk jadi orang kafir. Dia benci untuk jadi orang murtad. Keluar dari Islam setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu seperti kebencian dia untuk masuk neraka. Banyak di antara orang Islam yang siap menjual imannya dengan duit. Dia siap. Kerja umpamanya, kau boleh kerja di sini. Tapi nggak boleh sholat. Gaji berapa pak? Tanya gaji berapa? Gaji 3 juta. Oh ya nggak apa-apa. Dijual. Dan kita lihat bagaimana orang ketika sudah imannya. Ya merasuk ke dalam hatinya. Dia bentuk untuk jadi kufur. Yang azab jadi nikmat Antum lihat Bilal bin Robah. Ketika disiksa di terik matahari yang panas. Diseret sama anak-anak dikasih batu di dadanya. Dia mengatakan ahadun ahad. Ahad Allah tuh Esa kata dia. Istrinya Fir'aun. Ketika disiksa oleh Fir'aun dipaksa keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Robnya yang diingat. Dia mau disiksa mau diapain terserah. Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Semuanya Allah yang ini. Ya Allah aku, tolong kau bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kadang kala tadi, kita lebih ke dunia. Kita ya harus belajar lebih dalam lagi tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajari lagi, belajar tentang asma'ul husna. Insya Allah itu akan membuat kita lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Semoga ini masih banyak pertanyaan tapi di sini tertulis intahal waqt. Di sini tertulis waktunya tinggal 15 menit. Yang mana yang benar nih Ustaz? Hah? <laughs> Tapi udah habis waktunya jamaah. Alhamdulillah anak bersyukur bisa berjumpa dengan antum di sini. Semoga kita yang berkumpul di sini diampuni dosa-dosanya dirahmati oleh Allah Subhanahu taala dan jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di berbagai negeri di Suriah sana di berbagai negeri-negeri yang memang Allah memberikan cobaan kepada mereka agar Allah menurunkan rahmatnya kepada mereka dan itu juga rahmat Allah buat kita supaya kita tahu betapa besarnya nikmat keamanan ya nikmat ilmu nikmat ngaji mereka mau ngaji nggak bisa mereka mau beribadah tenang nggak bisa Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. ala Muhammadin wa ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghisu aslih li sya'nana wala takilna wala takil ila anfusana qurrata ainin. Jadi kita dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah tentang rahmat Allah tadi mudah-mudahan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjadikan harapan kita bahwa setelah kajian ini Allah terus melebarkan hati kita dan tidak meninggalkan kita melepaskan rahmatnya sedetik pun dalam kehidupan kita dan mengakhiri hidup kita dengan rahmat dan karunia-Nya dan mengumpulkan kita bersama berkumpul bersama orang-orang yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi barangkali di sini dan setiap kebaikan sebenarnya ke tadi adalah datang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syukron wa jazakumullah khairan ala husni uh, inayatikum wa ihtimamikum bi هذا المجلس ونشكر الله على هذا سبحان ربك العزة عما يصفون وصلى الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته